السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله وملائكته عليه Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian melanjutkan tema dari Minhajul Muslim pasal ke-10 beriman pada hari kemudian. Kemudian ini juga diistilahkan dengan akhirat, artinya sesuatu yang akan terjadi nanti. Di sini saya bacakan dulu paragraf pertama. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jazair, seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir dan mempunyai hari hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Azza wa Jal membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab di mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan yang menghinakan di dalam neraka. Ada beberapa poin dulu Bu dan Bapak sekalian. Yang pertama, setiap orang mukmin yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala pasti dia juga akan yakin dengan masalah akhirat. Karena seringkali kita temukan ayat Al-Qur'an Allah mengatakan Al-Dina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, Al-Dina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Selalu berhubungan tuh. Umumnya ayat itu berhubungan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memang mengingatkan orang-orang yang beriman bahwasanya dunia akan dilaluin dan pasti akan menuju ke akhirat. Nanti akan banyak dalil kita baca. Saya datangkan cuplikan-cuplikan sebagian ayat saja. Seperti misalnya Allah menyebutkan tentang dunia yang kita lalui ini, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang menipu saja, Bayangkan ya, yang menciptakan bumi ini adalah Allah, yang mengurusnya adalah Allah, gitu kan? Lalu Allah mengingatkan sebagai penciptanya kepada kita juga makhluknya, ini kehidupan yang menipu saja. Artinya memang Allah buat sebagai tempat untuk ujian, untuk melaksanakan perintah, untuk meninggalkan larangan, untuk diuji. Ya. Dan sisi lain Allah mengingatkan, ya, waladdarul akhiratu lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itulah yang abadi surah Al-A'la yang sering kita baca itu kan sudah hafal ya, apa walal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal gitu kan bal tu'thiruna al-hayatad dunya kalian terus kejar-kejar dunia urusannya targetnya ujungnya dulu besok mau makan apa besok pakai baju warna apa besok mau ketemu siapa putar-putar di sini terus tidak ada pikirannya besok saya mau sholat di mana, mau majelis taklim di mana, besok saya mau dikir paginya mungkin di mobil, mungkin besok saya akan sedekah di rumahnya, kan anak yatim yang mana. Jadi selalu urusan dunia. Allah mengatakan tuh sirun itu artinya semua 100% 24 jam biar tidur pun mimpinya dunia. Gitu ya. Sementara Allah mengatakan ya pada saat dikatakan balturhan dunia wal akhiratu khairum wa abqa padahal sebenarnya akhirat itu yang mestinya kalian prioritaskan lebih baik dan abqa lebih kekal ya lebih kekal jadi kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan Allah menyuruh kita menjadikan kehidupan bumi yang dikenal dengan kehidupan dunia ini itu hanya tempat untuk berlalu saja. Seperti misalnya juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Dunia ini perumpamannya dengan aku kata Nabi seperti seseorang musafir lagi capek letih dia mendapat sebuah pohon di padang pasir lalu dia duduk di bawah pohon tersebut menghilangkan penatnya setelah itu dia akan pergi seperti itulah Nabi SAW memberikan ibarat dengan dunia lalu pepatah bahasa Arab mengingatkan kepada kita yang berbunyi wahai manusia kejarlah target utama yang abadi akhiratmu maka duniamu akan ikut karena siapa yang mengikuti atau siapa yang mengejar dunianya, akhiratnya akan luput. Subhanallah, orang-orang beriman, dia tahu ya akhirat targetnya, maka dia selalu menunggangi dunia untuk kehidupan akhirat sambil menikmati dunia. Misal, orang kafir makan, orang mukmin juga makan. Orang kafir tidur, orang mukmin juga tidur. Orang kafir nikah, orang mukmin juga menikah, ya kan? Orang kafir hidup udara segar, kita juga hidup udara segar orang beriman. Tidak ada bedanya sebenarnya validitas dunianya ya. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Itu wajar sunnatullah. Tetapi mereka tidak punya akhirat. Orang mukmin sudah menikmati dunia, dapat lagi kehidupan akhirat yang abadi. Berarti sebenarnya harus kita menggunakan akal sehat. Orang mukmin itu jauh lebih bahagia. Masalahnya kita kadang-kadang menilai tolok ukur kebahagiaan itu dari kendaraan yang mewah, dari baju yang mahal, rumah di komplek yang mewah. Itu bukan sebuah target. Bukan sebuah target. Contohnya dunia ini hanya sebentar. Bapak ibu misalnya pengen beli mobil bagus sekali, mobil mewah, anggap mahal. Kita jadikan target. Ambis, ambi, ambisinya luar biasa untuk dapatkan. Berhasil kita dapatkan. Baik seminggu pertama setelah kita pakai bangga. Sebulan, setahun, 10 tahun habis sudah mobil itu mana kemewahannya kita kalau lihat sekarang mobil Mercy yang tahun 90-an ah mobil tua orang ngomong gitu padahal pada tahun 90 orang beli itu luar biasa sama halnya mobil yang sekarang 2014, 10 tahun lagi 2024 kalau belum terjadi kiamat, gitu kan? Itu dianggap sama orang kecil, mobil tua gitu kan. Sudah begitu. Begitulah kehidupan dunia. Semuanya hanya gambaran segala. Sebelata yang hanya dilewatin ya. Sementara saja. Maka tidak boleh seorang mukmin menjadikannya sebuah target. Boleh, kita menikmatin boleh. Tapi dia orang mukmin itu punya kontrol, punya pengontrol. Jadi dia ini makanan yang boleh, ini tidak boleh. Ini pakaian boleh, ini tidak boleh. Ini pergaulan boleh, ini tidak boleh. Eh, ini bisnis yang boleh, pendapatan boleh, ini tidak boleh. Jadi dia punya sebuah ya, barometer pengukur mana boleh mana tidak boleh. Dapat dunia dia juga dapat akhiratnya. Dia juga dapat akhiratnya. Subhanallah manfaat yang paling besar ya, dengan janji Allah berhubungan dengan akhirat maka seseorang itu tidak pernah putus asa. Jadi beriman kepada hari akhir itu banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama yang paling puncak adalah seseorang itu tidak pernah putus asa. Jadi kalau orang begini, orang mukmin sakit Oh dia tahu ini akan jadi pembersihan dosa karena dia tahu ada akhirat membersihkan dosanya. Oh kalau dia sakit, dia tahu nanti dia akan masuk ke dalam surga dan dibersihkan dosanya. Dia tidak akan masuk neraka. Jadi menghubungkan antara kondisi dunia dengan adanya akhirat itu menghilangkan putus asa seseorang. Nggak ada putus asanya. Dia selalu hubungkan dengan masalah akhirat. Dan kita tahu Nabi saw selalu ya selalu menghubungkan cobaan yang menimpa para sahabat dengan akhirat, dengan surga. Seperti misalnya waktu Sumayyah sama Yasir, dua sahabat dan sahabat Nabi. Jadi terkenal suami istri yang mati syahid pertama dalam Islam, ayah dan ibunya Ammar bin Yasir. Ini budaknya Abu Jahal. Waktu lagi disiksa, digebukin, dipukul. Nabi SAW lewat, apa yang Nabi katakan? Nabi mengatakan, Sabran ala yasir fa inna mau'idakumul jannah sabar wahai keluarganya Yasir. Cuman sebentar, balasannya surga. Selalu dihubungkan dengan akhirat. Ini siksaan kalian tidak ada masalah, akhirat nanti ada balasannya. Ja'far bin Abi Talib waktu dipotong tangannya oleh musuh di perang Mu'tah melawan orang Romawi. Kan Ja'far radhiyallahu anhu ini pernah dalam satu peperangan namanya Mu'tah itu memimpin peperangan setelah Zaid bin Harithah. Jadi ada pasukan muslim jumlahnya 3000 orang itu melawan 250 ribu pasukan. Sangat tidak berimbang. 3000 orang lawan 250 ribu gitu kan orang. Lalu Nabi saw waktu ya akan mengutus pasukan 3000 ini Nabi berkata nanti yang pimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah dan kalau Zaid bin Harithah terbunuh maka Ja'far bin Abi Talib kalau Ja'far bin Abi Talib terbunuh maka yang datang adalah Abdullah bin Rawaha yang pegang bendera jadi ulama mengatakan memang ini isyarat dari Nabi ketiga sahabat ini akan meninggal dunia. Masuk medan perang, gitu kan? Lalu Nabi SAW di Madinah, ini di Mukta, di wilayah Romawi. Nabi SAW menceritakan tentang peperangan tersebut. Perangan sudah terjadi berkecamuk begini dan begitu diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, Zaid bin Harithah terbunuh. Gitu kan? Mati syahid. Lalu datang Ja'far bin Abi Talib memegang bendera. Sekarang diceritakan jadi peperangan lagi terjadi, Nabi ceritain ke sahabat yang tidak ikut nih. Sekarang Jabir bin Abdullah yang memegang, memegang dengan tangan kanannya, tangannya dipotong oleh musuh. Yang terjadi Ja'far terpotong tangannya yang kanan. Lalu dia pegang bendera dengan tangan kirinya, lalu dipotong tangan kirinya dengan musuh. Kemudian dia pegang bendera itu karena kuatnya imannya dengan sisa tangannya. Lalu kemudian dadanya ditusuk oleh musuh mati syahid. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan Zaid dan Ja'far singasana yang penuh dengan permata dan kakinya empat kursi singa sana itu di surga karena mati syahid itu jadi tinggal tunggu musuh tusuk selesai masuk surga bayangkan deh ya, jadi tidak ada sesuatu yang khawatir orang ditembak nih sama musuh tak kena memang sobek mati masuk surga udah hidup itu kehidupan abadi sudah artinya biar dia tidak kena peluru tetap pada saat itu dia akan mati kalau ajalnya datang orang mukmin paham masalah itu Lalu kata Nabi SAW, Abdullah bin Rawaha, waktu lihat keadaannya Ja'far, pimpinan yang ketiga nih, sedikit ragu. Ini dia takut lihat orang nanti dibunuh begini nih, tangannya dipotong. Terus dia motivasi dia mengatakan, wahai Abdullah, dia bilang sama dirinya sendiri, tinggal satu langkah dan satu sabetan musuh ke badanmu masuk surga. Lalu dia takbir dia maju, gitu kan? Akhirnya sampai mati syahid. Kata Nabi apa? Abdullah dikasih singgasana sama Allah kakinya cuma tiga. Tadi yang dua, empat. Lebih bagus, permatanya lebih banyak. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena Abdullah sempat ragu sejenak. <laughs> Keraguannya itu menghilangkan fasilitas. Beda orang bangun sholat malam, memang semangat, oh bangun sholat malam, berdiri. Dengan orang yang, aduh, mengantuk ya, bangun. Lawan, bangun. Beda dengan yang awal, pahalanya jelas beda. Tapi tetap dapat pahala. Keraguan dalam menjalankan ibadah kepada Allah lain. Tapi saksi bahasan kita adalah Ja'far bin Abi Talib. Apa kata Nabi SAW? Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan tangannya Ja'far dengan kedua sayap di surga. Karena dipotong di jalan Allah itu. Lihat janji Allah, janji, janji Nabi SAW apa? Surga. Selalu akhirat. Gitu kan? Ini terpotong tangannya. Waktu Ibrahim, anak Nabi SAW meninggal masih dalam menyusui. Gitu kan? Dengan ibunya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menyiapkan untuk Ibrahim seseorang wanita yang menyusuinya di surga. Surga selalu, larinya ke akhirat. Gitu kan, selalu akhirat. Nabi SAW memotivasi para sahabat di perang Badar. Apa kata Nabi kepada para sahabat Dimotivasinya, Tidak ada demi Allah seorang pun di antara kalian yang mati di perang ini, tinggal tunggu musuh tusuk selesai, gitu kan? Kecuali pasti masuk surga. Ada seorang sahabat lagi makan kurma sambil dengar di atas kudanya nih, lagi dengar lagi makan kurma. Lalu dia berhenti, dia mengatakan, "Bakhin, bakhin, bakhin itu indah sekali. Coba ulangin ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku di dalam genggamannya, tidak ada seorang pun yang terkalian terbunuh di sini. Ini Badar, jelas perang Badar ini berbunuh membela agama Allah kecuali pasti masuk surga. Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, tinggal saya dibunuh oleh orang-orang Quraisy itu. Lalu saya masuk surga? Kata Nabi, iya. Kemudian dia makan kurmanya. Sementara dia makan satu langsung dia bilang, sesungguhnya kalau saya habiskan kurma ini, masih lama hidup saya. Dibuang sama dia langsung masuk medan perang mati, terbunuh. Gitu kan? Jadi kita lihat di sini, selalu hubungan agama kita ini motivasinya adalah akhirat. Ayo akhirat, akhirat. Jangan dunia. Karena dunia ini sebentar memang kita akan laluin gitu kan. Sebentar. Jadi jangan jadi target. kan? rumah ini ya berusaha lah maksimal jalanin saja makan-makan yang ada ada enak alhamdulillah kalau ada yang biasa-biasa jangan jadi beban jangan jadi beban kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat meninggal umur 63 tahun rambut putihnya hanya tiga helai kenapa bisa rambut putih Nabi cuma tiga helai Enggak ada bebannya di dunia ini dia nggak jadi beban gitu loh. Jadi kalau ada orang buat salah, sudah saya maafin. Rugi apa? Syaitan yang bilang jangan kan dia begini, dia begitu, dia benci. Oh, enggak, saya nggak mau. Udah saya maafin. Allah suruh maafin selesai. Dan sudah saya bilang ya, kalau ada orang berbuat kezaliman kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia tidak minta maaf dan kita sudah maafkan, kita mendapatkan pahala, dia tetap dihukum Paham ini ya? Jadi tidak ada hubungannya antara kita maafkan dengan dia nanti dihukum. Ada orang fitnah saya, ada orang ghibah saya, kemudian sudahlah karena agama mengatakan wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka orang yang berbuat kebaikan, gitu kan? Udah selesai. Jadi kita maafin. Bukan berarti dia lepas dari hukum karena dia untuk lepas dari hukum hari kiamat harus datang minta maaf dengan saya. Gitu kan? Itu syaratnya dia tidak minta maaf nggak bisa. Tapi kita dari sisi lain supaya hatinya nggak mangkel, nggak ada urusan dengan dunia ini dimudahin, nggak usah jadi beban, nggak usah. Ada orang subhanallah mau pengen makan di restoran tertentu, begitu tidak dapat dua hari nggak bisa tidur. Kehabisan saya di sana, oh nanti saya mau datang besok order bak. Kenapa? Apa masalahnya? Boleh, tapi jangan seperti orang yang sudah tidak bisa hidup kecuali itu. Ibu-ibu kalau mau beli baju tertentu hilang habis. Wah wow, sudah luar biasa seperti kebakaran badannya semua kalau nggak pakai baju itu. Padahal di lemari masih banyak bajunya gitu kan. Jadi jangan dunia jadi target ya. Boleh dinikmatin. Tapi bukan target. Artinya ada nggak ada biasa aja. Ya, sampai pada tingkat orang-orang beriman itu walaupun orang yang dia cintai mati itu nggak banyak masalah buat mereka. Bukan berarti dia tidak cinta ya, tapi dia tahu oh ini dia sudah dahului saya ke akhirat. Udah selesai, dia tidak hilang orang itu, hanya mendahului saya saja. Gak ada sesuatu jadi beban. Terus ada apa kok mau nangis-nangis teriak-teriak gak usah. Oh tinggal tunggu waktu detik kita juga akan mati, akhirat akan datang, kita akan ketemu sama dia. Yang penting apa? Tiketnya sama. Iman dan amal soleh. Kalau tiketnya beda nggak bisa. Baru karena akhirat nggak ada tujuannya kecuali dua, surga atau neraka, nggak ada tengah-tengah. Gitu kan? Ini iman amal soleh, ini kekufuran dan maksiat. Selesai, itu tiketnya. Tinggal cari tiket yang mana. Jadi jelas selalu kalau seseorang berhubung hubungkan sesuatu dengan akhirat, tidak ada keputusasaan dalam hidupnya. Selalu semuanya jadi mudah. Jadi mudah. Tidak ada Bapak Ibu sekalian, orang subhanallah meninggal di muka bumi ini, gitu kan? Kecuali memang ajalnya datang. Memang penyebab ada. Misal kering, sakit, digebukin orang, mungkin ditusuk orang. Tapi tahu ya, harus yakin, seyakin-yakinnya. Kalaupun dia musim pecekli, tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau ajalnya belum datang, demi Allah tidak akan mati. Ditusuk orang, dikeroyoki seribu orang, tapi belum tiba ajalnya, tidak akan mati. Biar juga tidak dikeroyokan orang, ditabrak lalat, pas ajalnya datang mati. Nah, itu. Tidak ada ceritanya bisa selamat, gitu kan? Tidak ada ceritanya bisa selamat. Jadi akhirat itu subhanallah membuat seseorang itu tidak akan putus asa dan tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang beriman. Karena selalu dihubungkan sudahlah di akhirat. Ada orang zalim dengan kita, ah nanti Allah akan balas di akhirat. Coba hubungkan dengan akhirat selalu plong tuh. Selalu enak saja. Dan memang itu sesuatu yang wajib kita imanin. Rukun iman ini kan masih rukun iman yang beriman pada adanya hari akhir. Apa kata Nabi SAW? Allah dengan kemaha adilannya akan menghakimi pada hari kiamat seekor domba kenapa menanduk temannya. Bukan manusia lagi, domba tanduk temannya itu Allah akan hakimin dan pasti akan diambil haknya. Gak ada ceritanya orang tidak ambil haknya. Mungkin seseorang bisa lemah di mata manusia yang lain, tapi di mata Allah Azza wa tidak ada yang lemah. Tidak ada yang lemah. Saya sudah kasih contoh tuh hari kucing lewat kita tendang. Mungkin kita pikir kucing ini gak bisa balas, tapi kita lupa bahwasanya kita punya Tuhan sama dengan Tuhannya dia Allah dan Allah dengan Maha Adil pasti menghukum kita. Satu waktu jalan kaki kita kelidas mobil, jalan ke seleo, hukuman kenapa tendang kucingnya Allah. Ada hubungan. Ya, Allah Subhanahu ini contoh Pak. Kalau ada orang berbuat kesalahan. Ya, kalau ada orang berbuat kesalahan itu, berarti memang dia karena tidak faham ada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita pelajari rukun iman ini iman kepada Allah dan sekarang ada iman kepada hari akhir, artinya dihisab hari kiamat luar biasa, gitu kan? Kata Nabi SAW, semua orang akan dibangkitkan. Ada sebab beberapa kejadian ya. Orang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, tidak terhitan Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau gitu laki-laki perempuan sering lihat-melihat. Kata Nabi, bukan seperti yang kau bayangkan waktu itu, hai Aisyah. Sampai kadang-kadang saya bilang di pengajian saya, coba Bapak Ibu kalau ada perang, nih kota ini diserang sama musuh, musuhnya main bantai-bantai saja. Kira-kira kalau ada orang lari telanjang, kita masih mau lihat. Hah? Nah makanya Berarti ada kondisi tidak bisa lagi orang berpikir yang ke situ gitu kan. Itu mungkin orang orang kalau kosong pikirannya, lagi tidak ada kerjaan, mungkin dia bisa berpikiran setan bisa tunggu. Tapi kalau dalam keadaan kebakaran sedang terjadi, dia bahaya akan menimpa dia, mungkin tidak ada pikiran sama sekali. Kata Nabi SAW, karena setiap orang memikirkan dirinya sendiri pada saat itu. Memikirkan dirinya sendiri pada saat itu. Baik, nanti akan lebih jauh kita baca dari tentang hari kiamat. Tapi jelas, akhirat itu ada, nyata tidak ada itu bukan khayalan ya dan untuk menuju ke akhirat satu-satunya pintunya adalah mati orang beriman tidak pernah takut mati Kenapa? Dia tahu dengan mati dia akan dapat apa yang Allah janjikan. Sholat yang bapak ibu kerjakan selama 40-50 tahun ini tuh ibu lihat dan bapak hasilnya nanti setelah mati. Nggak bisa sekarang. Puasa yang kita kerjakan selama ini Ramadan, umroh, haji, sedekah. Jadi berita gembira sebenarnya bagi orang mukmin kalau mati tuh. Nggak usah takut. Nggak ada yang perlu ditakutin. Karena dengan mati kita akan lihat hasil jeripaya kita. Kita akan lihat hasilnya, gitu kan? Sama orang ujian, ujian, ujian kan tidak enak. Mana hasilnya? Saya sudah setengah mati jawab kok tidak ada hasilnya kan tidak mungkin. Nah hasilnya itu di akhirat kita akan lihat. Itu bukan tidak ada, tidak bukan bukan khayalan. Memang betul semua itu akan terjadi. Makanya dikatakan beriman. Beriman itu meyakini sudah dalam hati yang tidak bisa kelihatan dengan panca indera manusia. Tapi tentu bisa dirasakan gitu kan. Itu imannya. Kita mengimani tentang adanya kehidupan akhirat yang memang benar-benar luar biasa abadi. Sebagaimana nanti akan banyak hal yang kita sebutkan. Intinya mengimani tentang adanya akhirat, poin pertama kelebihannya adalah memberikan atau membuat kita tidak pernah putus asa. Kan gitu. Yang kedua, manfaat mempelajari iman kepada hari akhir. Ya, seseorang muslim, mukmin tidak akan menggantungkan dirinya pada dunia tidak akan menggantungkan dirinya pada dunia. Jadi dia anggap memang dunia ini adalah tempat berlalu saja. Tempat berlalu. Itu dengan adanya akhirat maka dunia menjadi kecil di mata dia. Semua orang subhanallah yang targetnya akhirat dunia jadi kecil. Jadi kecil. Saya kalau masih ingat pernah saya kasih contoh ya. Kalau seandainya ada orang punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Mungkin kalau orang lihat, orang pikir luar biasa ini gitu kan berapa miliar harganya. Tapi coba berlian itu taruh di tanah, ibu dan bapak naik pesawat, kelihatan nggak berliannya? Ya, sudah nggak kelihatan. Tanah di daerah mana yang paling mewah di Jakarta? seribu meter, satu hektar. Kita punya di tengah-tengah kota. Anggaplah di sebelah istana presiden. Tanah kita sendiri, berapa harganya? Kita banggakan mungkin ya. Coba kalau naik di atas pesawat, lihat tanah itu, masih ada nilainya kecil, nggak ada apa-apa. Bahkan mungkin bumi ini juga jadi kecil, gitu kan? Seperti itu sebenarnya kata ulama perbandingan kecil saja antara dunia dan akhirat ini seperti orang yang sedang terbang. Makin dia dekat dengan akhirat, makin dia jauh ke langit. Karena akhirat itu kan di uh, surga itu kan di langit ya. Surga itu berada di langit. Ya, sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, ya. Kan. Di antaranya Allah mengatakan di sebelah singgasananya Allah itu ya disitulah ada surga situlah ada surga bahkan surga firdaus dalam hadis bukhari dikatakan atapnya itu adalah singgasananya Allah gitu kan jadi itu luar biasa memang di atas langit sana surga itu jadi kata para ulama kalau seseorang mau tahu bumi dan akhirat perbedaan dunia dan akhirat ini orang kalau naik Makin dia dekat dengan akhirat, makin tinggi dia ke atas, makin kecil bumi itu. Dan seperti itulah terus, makin jauh mungkin makin tidak kelihatan. Memang makin tidak kelihatan. Seperti itu gambarannya. Jadi dunia ini menjadi kecil di mata orang yang targetnya akhirat. Jadi kecil. Enggak ada, enggak usah jadi beban. Jangan jadi beban. Biasakan aja dunia ini, biasa aja. Ada sesuatu. seperti saya bilang itu hari, dunia hanya kemasan dan kiasan. Bedanya orang naik mobil angkot sama mobil pribadi, itu bedanya cuma kemasannya. Sama-sama naik mobil, ya. Bahkan mungkin ada orang punya mobil mewah nggak ada supirnya, angkot masih ada supirnya gitu. Nah, Kemasannya oh ini angkot iya, ini mobil pribadi iya. Oh kita bangga pada saat pakai mobil pribadi iya, ada kenyamanan iya karena sugestinya kan. Ya. Orang kalau yang tiap hari naik angkot dia rasa nyaman tuh angkot. Enak saja dia dari angkot sini angkot sana angkot pindah pindah dia rasa nyaman. Pokoknya sampai hujan juga nggak kena gitu kan. Dan seterusnya bisa nggak? Apa bedanya orang yang makan di kulit pisang dengan di pohon di piring besi piring emas? Kemasannya saja. Sama-sama makan tujuannya, gitu kan? Ini jadi jangan sampai dunia ini menjadi target. Orang kalau faedah faedah yang kedua adalah kalau orang targetnya akhirat, dunia ini menjadi kecil buat dia. Jadi nggak ada apa-apa. Dan subhanallah kalau dunia ini jadi kecil, semua itu persaingan, ya, cari caci maki, gibah, semua ini penyakit-penyakit hati ini, penyakit manusia ini jadi nggak ada sama kita. Contoh ya, kalau seandainya seseorang datang ke dokter, Kemudian dokter bilang, maaf ya Bapak Ibu, umurnya kalau menurut medis tinggal dua minggu. Ini berbahaya, sudah nggak bisa lagi ditanganin. Kira-kira, kira-kira orang yang sudah difonis begini sama dokter, kalau ada temannya datang, eh si Fulan cerita kamu ini, apa yang dia bilang? Dia mau balas ke sana? Orang yang sudah tinggal dua minggu lagi secara medis mati nih. Kalau ada orang datang ke rumahnya, eh si ibu itu ceritain kamu gitu, dia masih mau pergi balas lagi, Udah dia, biarin aja dia ngomong. Makanan kamu diambil orang. Sudahlah. <laughs> Udah nggak ada yang dipikirin sama dia. Gitu kan. Mobil kamu ditabrakin. Aduh, sudah. Coba, kenapa? Karena ada fonis dari dokter dia akan mati dalam padahal sebenarnya belum tentu. Semestinya orang harus tahu dunia ini memang harus melalui proses kematian dan itu tidak tunggu orang sakit. Setiap detik kita bisa dijemput sama maut. Kita nggak tahu gitu kan Nah kalau akhirat dijadikan sebagai target kecil jadi dunia jadi kecil dan tidak ada sesuatu yang akan jadi beban di benak kita nggak usah ada beban selama kita berada benar di jalan agamanya Allah selesai nggak ada masalah ya, karena akhiratnya menjadi target itu faedah yang sangat besar dunia ini menjadi kecil ya dunia ini jadi tidak ada apa-apa yang ketiga faedah mempelajari akhirat adalah seseorang akan terus memaksimalkan waktunya mengejar yang terbaik dari perbuatan amal soleh ya seseorang akan memaksimalkan waktunya di dunia dengan amal soleh. Jadi tadi menganggap ini dunia. Ini sekarang memaksimalkan waktu untuk ya, beribadah. Jadi kita kalau selalu targetnya akhirat, kita ingat bagaimana nanti kalau mati masuk neraka, bagaimana malaikat mau cabut, berhubungan dengan masalah akhirat ruh kita. Maka selalu berusaha dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah. Selalu gitu targetnya. Ini dari majelis salim sebentar naik mobil dengar ceramah lagi deh, eh, dengar Quran lagi deh. Nanti habis itu apa programnya nanti azan mau sholat di mana? Terus zikir sore sebentar saya harus baca nih jangan sampai ketinggalan. Nanti maghrib begini. Programnya selalu ke akhirat. Nggak ada urusannya yang lain. Jadi waktunya terisi. Saya pernah bahasakan Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau meninggalkan dosa, nggak usah luangkan energi khusus dan waktu, nggak usah. Dosa itu terhina, nggak perlu. Sibukkan diri dengan ibadah, maka dosa akan kita jauhi. Kalau ibu padatin dan bapak sekalian dari pagi ikutin jadwalnya, Ya kayak pernah saya bilang kan, subuh ada qabliyah subuh, ada subuh, ada zikir pagi, sebentar istirahat ada duha, istirahat sebentar ada duhur, qabliyah duhur, duhur, ba'diyah duhur, sebentar istirahat lagi ada asar, qabliyah asar, asar, zikir sore, istirahat sebentar ada maghrib, qabliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib, sebentar istirahat ada isya, qabliyah isya, isyanya ba'diyah isya, sebentar istirahat ada tahajud, kembali lagi subuh. Belum kita bicara ini jenguk orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum bantu orang fakir miskin, belum apalah banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Sibukkan diri dengan itu saja selesai dengan akhirat maka amal saleh maka tentunya dosa akan jauh kita tidak tidak ada waktu untuk itu jadi kata para ulama ini dua perbuatan dosa dan pahala ini amal soleh ini seperti dua kegiatan yang tidak bisa ketemu. Kalau seseorang berbuat amal soleh, dosanya akan dijauhin sama dia. Kalau dia sibuk dengan dosa, dia akan jauh dari amal soleh. Itu secara otomatis. Makanya tidak usah tidak usah loongkan waktu khusus tinggalin dosa. Kekhawatiran takut gak usah. Memang tinggalin sudah sibukkan diri dengan amal soleh selesai. Yang gitu. Jadi subhanallah orang yang jadikan akhirat sebagai targetnya, maka dia akan memaksimalkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat menurut kacamata agama. Maksudnya adalah ibadah. Maksudnya adalah ibadah. Saya pernah tertarik dengan salah satu statement yang disampaikan e, eh, Dr. Muhammad Urefi. Dia sempat bi pernah bilang, ada satu teman saya dia bilang, setiap saya jalan sama dia, apa saja, selalu bicaranya masalah akhirat. Misal lagi jalan ngobrol, kesempatan di mobil tuh ditanya sama dia hukum agama sama saya, hukum agama terus. Pas dia lihat lagi ada orang di pinggir jalan, ini cerita dia sepintas gitu kan. Ada orang lagi pakai baju ihram dari aslinya Pakistan dia bilang. Tiba-tiba dia bilang sama saya, "Akhi, ini temannya bilang sama dokter Muhammad Refi, bagaimana kalau kita antar orang ini ke haram gitu kan dari Jeddah antar ke Mekah terus kita kasih lagi uang 100 rial kita dapat pahala umrohnya nanti kita pulang lagi cuma sejam jadi begitu. Nanti tiba di sana ada lagi orang mau ke mungkin bisa dimampir diambilin. Selalu dari amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh. Jadi apalagi nih, apalagi nih, apalagi kayak orang kehausan karena dia tahu dia harus isi waktunya, gitu kan? Mungkin subhanallah satu amal soleh perbandingan antara kita dengan teman kita, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup membedakan antara derajat kita dengan dia di surga dan tidak bisa diperbaiki di akhirat ya. Misal ada orang ternyata satu hari lebih banyak ibadahnya daripada kita. Satu hari aja, gitu kan? Mungkin dengan itu Allah angkat derajatnya mungkin beda sama kita 100 tahun di surga. Atau ah, tapi kita sudah masuk surga nggak bisa nyesel lagi. Oh coba ya saya buat itu sudah nggak bisa. Udah inilah tempat kamu karena kita sia-siain lah gitu. So, jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Semalam di pengajian saya di Nurul Iman itu ada yang tanya Ustaz, waktu saya bahas masalah dosa besar ke 73 masalah judi, gitu kan? Nanti mungkin kita akan masuk tuh. Ada yang bilang bagaimana hukumnya dengan main catur, bagaimana hukumnya dengan apa namanya e, main main monopoli, main ini, main itu. Saya cuma bilang, Bapak Ibu sekalian, itu masa lalu lah. Sekarang sudah ikut taklim kan? Coba ubah. Jangan lagi bicara masalah monopoli, pura-pura jadi bank, hitung uang kertas. Untuk apa? Pura-pura beli hotel, pura-pura punya ini, nak dendain orang, apa manfaatnya? Udahlah, kalau pernah bermain masa lalu, kenapa sekarang tidak diubah hafal nama-nama surah Al-Quran, ya kan? Baca terjemahannya, itu. Anak-anak saya, anak-anak juga kenapa tidak ke Al-Quran? Kalau ibu dulu dan bapak masa kecilnya mainnya monopoli, anak-anak kita jangan ikut-ikutan, nggak usah. Biarin dia lebih baik dari kita. Kenapa kalau dia, dia hafal surah? Saya bilang sama anak saya, Nah, kan dia bilang sama saya, Abah, Abati dia panggilnya. Abati bisa. Nanti kalau itu saya mau pesan motor ya, ada motor motor untuk anak kecil tuh. <laughs> yang harga 5 jutaan. Baik, saya belikan. Abati belikan, tapi dengan syarat hafal 30 juz Al-Qur'an. Dia bilang gitu, dia kelas 3 SD. Semalam dia bilang sama saya, dia lapor, Abati, saya sekarang sudah 2 juz loh. Aku sudah 2 juz dia bilang. Jadi sisa 28 juz gitu kan. Nah, berarti kita belikan motor kan? Hafal Quran belikan motor. Saya pasti bisa berarti ngomong gitu ya. Aku pasti bisa. Bagus nah. Gak apa. Coba bayangin daripada ibu beli monopoli, daripada ibu ajak kosong untuk apa? Motivasi dia hafal Quran. Mungkin di akal kita kita nggak masuk karena kita nggak hafal, tapi bukan mustahil bagi anak-anak. Larikan dia ke masalah akhirat. Hadis, turun hafal hadis, ingatkan sesuatu, mau agama. Jadi apa yang ibu-ibu dan bapak rasakan sekarang di taklim ini, coba tuangkan keimanan ini kepada anak-anak di masa mereka didi. Itu yang mesti kita lakukan gitu kan. Jangan kejahilian kita dulu ditarik lagi ke masalah anak-anak kita. Oh nggak apa-apa, nanti mereka juga kalau sudah berumah tangga seperti saya. Ya keterlambat seperti kita dong. Gitu kan. Jangan. Padahal sebenarnya dengan mereka baik dari kecil, Kan itu, itu menjadi sumber amal jariah, amal jariah buat kita juga. Karena kalau kita tidak bisa menghafal Quran, lalu dia hafal Quran, selama dia ulangin kita dapat pahala sebagai orang tua kan, penyebabnya. Apa susahnya panggilin guru suruh hafal Quran di rumah? Nah, gitu. Jadi jangan kejahilian kita buang-buang waktu dulu dilarikan juga ke anak-anak. Sayang, untuk apa? itu kan? Tidak usah tinggalin deh itu. Untuk apa main catur? Saya bilang sama teman-teman tadi malam, ngapain main catur itu? Emang bener bisa orang kalau bilang dengan main catur itu bisa bisa tahu strategi perang bohong. Dari mana itu kuda bisa jalan L di medan perang? Nggak mungkin, gitu kan? Mustahil itu bohong saja, itu cuma permainan. Strategi perang bukan begitu. <laughs> Cara Nabi mengatur strategi perang di perang Badr bagaimana, di perang Uhud bagaimana, di perang Handak bagaimana, bagaimana Nabi susun para prajurit, bagaimana Nabi melatih mereka. Itu strategi perang namanya. Itu kan yang benar di medan jihad, apa fadilah-fadilahnya. Itu yang perang namanya. Bukan itu buang-buang waktu berjam-jam. Ngapain? Saya tidak mengatakan, oh dulu gini ya, kenapa? Enggak, masa lalu sudahlah. Ada saatnya seseorang berubah. Kan gitu. Karena kita ini sekarang lagi sama-sama melangkah menuju liang lahat loh ini. Tinggal tunggu siapa duluan jatuh. Hmm. Itu saja. Jangan pikir oh badan saya sehat saya tidak. Enggak ada ceritanya ini tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu detik. Dan bagi orang mukmin akhirat adalah memang targetnya. Kalau target sudah akhirat, kita tidak akan takut bahkan kita selalu rindu gimana caranya nih. Ya, bisa bagaimana caranya supaya sampai ke sana. Para sahabat gitu kan kalau mereka sempat masuk medan perang sama Nabi, terus tidak mati, mereka semua saling berikrar dirinya, kalau ada peperangan lagi, peperangan depan nih saya harus mati syahid. Gitu targetnya. Kan itu. Musaibah binti Ka'ab sahabat Nabi perempuan. Kalau Nabi sudah kumandangkan jihad, yang paling pertama didatangin suaminya dipegang bajunya. Kamu harus ikut jihad. Anaknya, kamu harus ikut jihad. Lalu dia ikut juga berperang. Satu keluarga. Perempuan nih. Dia motivasi suami sama anaknya. Bayangin. Ibu-ibu sekarang bagaimana? Jangan pergi, siapa yang mau urus saya? Gitu. Enggak, ini karena dia tahu begitu suaminya mati syahid, berarti sudah ada jaminan dari suaminya bisa didapat surga juga. 70 keluarganya dia masuk surga. Jadi kan hati yang baik sampai seperti itu. Sampai seorang sahabat Nabi waktu terjadi perang Uhud banyak orang yang terbunuh, orang-orang semua pada bingung melihat ada satu ibu nangis-nangis Kebetulan anak ibu ini memang kebetulan anaknya sama suaminya mati di medan perang, gitu kan, di perang Uhud. Lalu orang-orang bilang kesian nih, siapa yang mau ngomongin sama ibu ini? Sampai datang seorang sahabat mengatakan sabarlah ibu, suamimu sama anakmu meninggal. Kata dia apa? Saya tidak cari suami sama anak saya. Loh, siapa yang ibu cari? Saya cari Rasulullah, jangan sampai Rasulullah mati. Kalau suami saya sama anak saya mati, sudah nggak apa-apa masuk surga, udah aman, nggak ada masalah. Bagaimana bisa ibu ini ter tertanam seperti itu. Tidak ada kecuali karena iman kepada akhiratnya itu kental, yakin saya akan ketemu kok di sana. Jadi kita dengan beriman pada akhir-akhir, maka kita terus termotivasi memaksimalkan waktu dengan ibadah, gitu kan? Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, walaupun sekarang sudah umur ini sebenarnya sudah terlambat, gitu kan? Tapi tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bayangkan kalau bapak ibu belajar seperti ini, waktu masih umur belasan tahun, masih SMP sudah belajar begini. Mungkin sekarang sudah hafal Quran semua. Loh iya. Mungkin sekarang sudah kitab ini kalau saya bahas, oh sudah tahu Ustaz, oh sudah tahu. Loh iya, bayangkan kalau dari belasan tahun, bagaimana rasanya tuh? Sekarang sudah di atas 30 tahun, 40 tahun baru kita ngerti, baru kita tahu. Ya, kemana waktu yang lalu-lalu? Insya Allah mudah Allah maafin. Ya kan? Beda antara orang yang memang dari belasan tahun sudah tahu, dari begitu balik sudah tahu, dari kecil sudah tahu itu luar biasa, gitu kan? Itu luar biasa. Makanya orang yang punya target akhirat selalu ingatkan ya. Anak-anak juga saya terapkan gini sama anak, anak saya dan reaksinya besar sekali. Nah ingat ya, takut sesuatu itu yang yang yang abah larang, gitu kan? Itu berhubungan dengan Allah yang larangnya. Tutup aurat, itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Dimanapun kalian ada pasti akan Allah jaga. Dan orang tutup orang dapat pahala nanti di akhirat masuk surga. Jadi kata-kata akhirat itu dari awal mereka sudah tahu ada kehidupan akhirat. Nanti masuk surga, surga itu begini begini begini nak ya. Ini kalau melanggar masuk neraka, neraka itu begini begini begini begini. Sampai anak saya pernah diceritain masalah neraka dengan istri saya itu, ya dia tidak bisa tidur malam, gelisah. Masih SD, Ditanya, dia bilang datang pagi-pagi saya nggak bisa tidur. Kenapa? Ingat-ingat tadi malam tuh cerita masalah akhirat. Jadi tertaja iman itu tertancap dalam hatinya. Masih kecil, masih SD. Dan nah, itu sangat baik itu. Luar biasa. Tanamkan itu. Bukan kita takut-takutin ya. Tapi dia nanti menjadikan akhirat sebagai targetnya. Dan akhirnya terbina untuk itu terbina untuk terbiasa menjaga amal-amal baik. Pasti orang yang targetnya akhirat selalu mau mengisi maksimal dengan ibadah dan dia tidak berani berbuat dosa karena dia tahu akan ada hukuman, gitu kan? Akan ada hukuman. Ini faedah-faedah yang sangat besar dari masalah adanya iman kepada hari akhir, adanya iman tentang hari akhir. Baik, nanti akan banyak bahasan di depan. Saya lanjutkan bahasannya di sini. Saya ulangi kembali, seorang muslim kata beliau beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir. Jadi bukan cuma kita tapi semua dunia ini, semua semewa apapun gunung, building, ya semua akan hancur, ya. Dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Nanti akan ada hari akhirat yang tidak ada akhir setelahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab di mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga. Sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam neraka. Saya heran kalau masih ada orang yang mau contohin orang kafir, mencontohi orang maksiat, merasa bangga dengan mereka. Apa? Mereka makan, kita makan kok. Mereka minum kita minum, mereka tidur kita tidur, kan gitu. Sama, mereka pakai kendaraan kita juga pakai kendaraan. Lalu apa yang mau dibanggakan dari orang kafir dan ahli maksiat? Gak ada. Mereka justru harusnya bangga dengan kita. Ya, mestinya mereka yang bangga dengan kita karena kita punya semuanya. Di sini dikatakan ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat. Jadi sebelum kiamat terjadi memang disebutkan akan ada tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat kecil cukup banyak ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang sudah berlalu, ada yang sementara terjadi sekarang, dan ada yang belum terjadi. Ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat besar nanti akan terjadi setelah kiamat kecil habis semua tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, ya hitunglah kiamat itu akan terjadi tanda-tanda kecilnya dengan lahirnya aku kemudian diutusnya aku dan meninggalnya aku berarti tiga berhubungan dengan Nabi SAW tanda-tanda <clears throat> tanda-tanda kiamat kecil lahir diutus dan meninggal kemudian beliau mengatakan tanda-tanda kiamat kecil juga adalah ya, terbukanya pintu fitnah gitu kan pintu fitnah yang masuk di setiap rumah penduduk Madinah dan ini ulama mengatakan sebagaimana eh, Hudzafah bin Yaman radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang yang selalu menyimpan rahasia Nabi itu pernah Umar bin Khattab berkata eh, wahai Hudzaifah ya Hudzaifah apa wahai Hudzaifah apakah eh, kapan itu terjadi tan, eh, fitnah itu kapan terjadi gitu kan yang Nabi bilang tanda-tanda kiamat tuh Kata Hudzaifah kepada Umar, "Wahai Amir Mu'minin, tidak usah Anda takut karena Anda adalah pintunya. Anda adalah pintunya karena fitnah itu terjadi pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia. Seperti terjadi terbunuhnya Utsman, ya kemudian terjadi terbunuh perang antara Ali dengan Aisyah, perang antara Ali dengan Muawiyah, kemudian terbunuhnya Ali, fitnah besar perang hampir terjadi antara Hasan sama Muawiyah, gitu kan? Terjadi fitnah-fitnah besar. Maka itu terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab, gitu kan? Jadi lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, dan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah tersebarnya fitnah ya di kota Madinah. Masuk ke semua rumah-rumah kota Madinah. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi SAW pernah naik di atas sebuah batu, kemudian beliau berkata, Sungguh demi, demi zat yang ubur-uburku dalam genggamannya, aku melihat fitnah-fitnah ya di depan-depan rumah setiap masyarakat Madinah yang siap masuk ke rumah mereka. Fitnah gitu kan. Dalam riwayat ini dikatakan kalau terjadi fitnah itu, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, masuklah ke rumah-rumah kalian dan lebih fokus beribadah secara pribadi. Jangan ikut-ikutan, ya, nggak usah ikut-ikutan, gitu kan? Ini diantara tanda-tanda hari kiamat ya kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil juga termasuk adalah e, terbebaskannya atau e, tersebarnya Islam ini ke seluruh penjuru timur dan barat. Dan ini terjadi juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebarnya Islam ke seluruh timur dan barat. Seperti kasusistik Persia runtuh di zaman Umar, sebagian besar wilayah Romawi runtuh dan Islam akhirnya menyebar, gitu kan. Ini tanda-tanda kiamat kecil yang kelima. Tanda-tanda kiamat kecil yang keenam, ya, itu terjadinya ya, fitnah di wilayah haram, pembantian di wilayah haram. Dan ini sudah terjadi ya di Saudi. Ada satu suku Arab waktu itu dan pimpinannya masuk ke Masjid Haram dan membunuh jemaah haji. Kan Ini saya tidak terlintas tahun berapa tapi terjadi ya di abad ke-19-an Masehi lah. 1900-an itu terjadi, itu ada pembantaian besar-besaran gitu kan. Kemudian termasuk tanda-tanda kiamat kecil itu adalah tersebarnya zina. Tersebarnya zina. Ya, sampai-sampai kata Nabi saw. alaihi wasallam seseorang di antara mereka ya yang paling baik di zaman itu yang paling baik di zaman itu pada saat zina tersebar itu dia bilang dia melihat orang lagi bercumbuan dia cuma mengatakan kalau seandainya kau buat di belakang tembok itu itu maksimal yang dia bisa lakukan dia nggak bisa berhenti zina itu sekarang zamannya nih orang pacaran sana sini kan kita lewat pakai mobil ah salah itu itu aja Nggak ada yang berhenti ngatin, laporin misalnya, nggak. Seperti orang mengurus dirinya sendiri, tersebarnya zina dan dianggap suatu hal yang biasa. Dan di sini sebagian ulama hadis mengatakan termasuk penyebab-penyebabnya zina itu. Ya, tersebar zina jelas-jelasan ya seperti tempat perzinahan dipasang lampu, dapat izin. Siapa saja bisa mampir laki-laki kan? Setiap saat bisa mampir, pakai mobil, mampir resmi, pakai lampu, datang bayar, zina satu jam dua jam keluar tersebar zina sementara zina ini berbahaya sekali dosa besar gitu kan itu terlepas daripada zina yang terselubung yang terang-terangannya sudah terjadi gitu kan jelas-jelasan berzina itu terjadi orang dalam sama pacarnya pergi ke luar negeri tahu keluarganya tahu ya, ada orang tua bahkan tahu kalau anaknya sama pacarnya lagi di rumahnya berzina dibiarin karena alasannya dia kesannya dia dulu juga berzina dengan pasangan hidupnya toh hidupnya sekarang juga berjalan padahal dia lupa dengan perzinahan pertama dosa besar. Yang kedua kalau anak perempuan itu hamil maka di eh, anak yang lahir nanti tidak ada nisbatnya kepada laki-laki pemilik sperma nggak ada bukan ayahnya itu itu kan hukum syari begitu dan tidak ada hukum waris di antara mereka jelas itu hukum syari'nya gitu kan semua buku fikih membahas masalah itu tapi orang tidak paham bahwasanya ini bukan tidak ada nasab sama laki-laki ini dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Ya, itu jelas disebutkan kepada nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim nanti hamba Allah atau dinisbatkan kepada ibunya. Itu kan disebutkan kepada ibunya. Ini jelas. Yang ketujuh itu tersebarnya minuman keras. <clears throat> Sampai-sampai minuman keras itu ya diberikan nama selain namanya. Nah, seperti sekarang kan macam-macam ya. Ada bir, tapi sudah diangkat alkoholnya. Alasan. Alhamdulillah orang beriman masih ada susu, masih ada madu, ngapain? Walaupun diganti namanya. Ya. Tersebarnya minuman keras. Dan maksudnya khamar bukan minuman keras ya, konsumsian. Ya. Jadi khamar itu semua yang membuat akal manusia keluar dari normalnya, maka masuk narkotika di dalamnya. Jadi bukan harus cairan, tapi bisa bubuk. Ini. Kemudian yang kesembilan adalah menyerupahinya laki-laki perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Ya. Ya, jadi perempuan pakaiannya seperti laki-laki, penampilannya, cara ngomongnya, gunting rambutnya. Sebaliknya, ya, laki-laki seperti perempuan, banyak banci. Nah, nah ini semua tanda-tanda kiamat, gitu kan? Jadi memang sudah banyak sekali. Kemudian yang ke-10, tersebarnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Sehingga banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, gitu kan? Yang ke-11 Al-Qur'an hanya dijadikan sebagai simbol, bukan lagi rujukan. Kemudian yang ke-12 itu dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir ya, sampai mereka kehilangan wibawahnya. Jadi seperti hadis Nabi bunyinya. Kenapa bu? Tidak harus seperti lafat saya secara letterlet gitu kan dipahamin apa yang jelas dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir dan hilangnya wibawa mereka. Jadi sudah tidak ada wibawa. Jadi gini, eh, ada hadis Nabi yang berbunyi akan datang satu waktu nanti di mana seluruh orang-orang kafir akan mengeroyoki kalian. Sebagaimana al akala itu ya al-akala ini bisa berarti serangga, belak, e, eh, mungkin ulat, yang manggil-manggil temannya untuk ngeroyokin makanan, gitu kan? Jadi jadi hanya makanan itu jadi dikeroyokin jadi habis, gitu kan? Ada makna yang lain, al-akala ini artinya adalah orang yang mengundang orang lain untuk makan, lalu dia bilang, ayo, ayo, ayo, makan yuk di sini. Nampaknya dikeroyokin. Gitu kan? Seperti itu. Lalu kata para sahabatnya Rasulullah, kami waktu itu sedikit jumlahnya sampai kami dikeroyokin. Kata Nabi, enggak, jumlah kalian banyak bahkan berlipat ganda tapi kalian seperti bui di lautan gitu kan? masih berhubungan dengan pertanyaan sahabat tadi selain sahabat bilang kami sedikit nggak ya kan gitu Nabi bilang tidak kalian banyak tapi seperti bui di lautan lalu, lalu masih berhubungan dengan pertanyaan itu Nabi mengatakan pada saat itu eh, eh, kalian sudah tertanam dalam hati kalian Allah masukkan dalam hati kalian pada saat itu ya. jadi ada penyakit yang masuk namanya wahan apa itu wahan wahan itu cinta dunia dan ya takut mati. Jadi kalau orang muslim terus ngekor sama orang kafir, terus khawatir dunia, terus menjadikan mereka idola, udah hilang tuh. Ikut sama mereka takut mati. Kalau ke dokter sakit, aduh nanti bagaimana? Orang mukmin tidak ada urusan, mau sakit keras, mau sakit apapun tidak ada masalah karena begitu dia mati habis tuh semua, nggak ada urusannya, ya kan gitu. Jadi seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan kalian cinta dunia dan benci atau takut dengan jihad. Jadi ya, ada riwayat mengatakan mati dan ada riwayat mengatakan jihad. Jadi tidak lagi orang Islam yang mau mengangkat simbol jihad, tidak lagi membela agama Allah. Nah ini termasuk tanda-tanda kiamat. Nah ada tanda-tanda yang lain tentunya, ya tanda-tanda yang lain itu secara global ya, secara global gitu. Nanti akan apa namanya tersebarnya eh, apa namanya maksiat secara umum ya pelanggaran-pelanggaran agama kemudian sedikitnya orang yang beribadah itu yang ke-13 yang ke-14 itu nanti akan ada generasi buraba ya generasi orang-orang yang beriman dianggap asing ya, dianggap aneh ya, itu nah itu termasuk apa namanya ya Iya, semua terlihat. Jadi, jadi ada yang sudah berlalu, zaman fitnah sahabat tadi, lahirnya Nabi segala, ada yang sedang terjadi. Ada yang belum terjadi. Jadi ini semua yang sudah kelihatan, lagi berjalan. Kemudian yang belum terlihat itu, puncaknya adalah namanya malhamah Kubro. malhamah Kubro ini nanti akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan Nasrani. Ya. Ya, kurang tidak mungkin masih ada tapi ini yang saya terlintas saya langsung ke puncaknya puncaknya nanti sebelum tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi itu namanya malhama kubro ya antara muslim dengan orang-orang nasrani nasrani pokoknya agama nasrani ya kata Nabi saw dengarkan hadisnya nanti akan terjadi peperangan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar ini orang Nasrani, orang-orang Romawi, gitu kan? zaman Nabi itu dikatakan Bani Ahmar, orang-orang Nasrani, khusus Nasrani saja. Nah awal kisahnya Nabi ceritakan, kata Nabi SAW kalian akan bertahaluf, tahaluf itu akan bekerja sama dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi nggak disebutin siapa itu. Apakah itu komunis, apakah itu pokoknya ada satu kaum yang kita sama Nasrani ini bersatu seluruh dunia nih ceritanya nih ini belum terjadi kan gitu. Kemudian kita akan bersatu lalu kita memenangkan peperangan. Muslim sama Kristen ini yang bersatu ini memenangkan peperangan. Pada saat mereka pulang ke negara masing-masing, terjadilah cekcok kecil antara prajurit muslim sama prajurit Nasrani di negeri Syam. Di Damaskus, di ibu kota Syria. Terjadi ribut pada saat itu karena orang-orang Nasrani mengangkat bendera salib sambil dengan bangga mengatakan kami yang memenangkan peperangan. Kami yang memimpin. Maka si muslim ini mengatakan, kami juga terlibat. Cekcok gara-gara itu. Maka akhirnya terjadi ribut dan mereka perang. Terjadi perang kecil. Kata Nabi SAW, maka Allah menghormati dan memuliakan kelompok muslim yang ada itu dengan semua mati syahid. Terbunuh semua. Lalu di hari kedua, ada segelintir umat Islam lagi yang bersatu, lalu Allah hormatin dan muliakan lagi dengan mati syahid, terkalahkan. Lalu kelompok hari ketiga berkumpul lagi, terbunuh lagi mereka semua mati syahid. Setelah itu hari keempat seluruh muslimin seluruh dunia bersatu. Lalu bersatulah, jadi pasukan besar perang perangan pasukan Islam lawan Kristen. Sekarang itu orang-orang di gereja tahu itu. Mereka tahu orang Nasrani dan mereka mengistilahkan mengistilahkan akan terjadi perang salib besar penentuan. Jadi mereka tahu sebenarnya itu akan terjadi itu memang ada disebutkan di dalam sebenarnya dalam Injil itu mungkin ada tersebutkan gitu kan bahwasanya akan terjadi nanti malhama kubro peperangan besar besaran antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani nah pada saat itu kata Nabi SAW maka karena muslimin bersatu semua orang-orang Nasrani pun bersatu di bawah 80 bendera sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara jadi perang besar-besaran gitu kan pada saat itu Terjadi peperangan yang Allah alam berapa lama waktunya, tapi terjadi peperangan besar-besaran. Sebagian riwayat menyebutkan pada saat itu peperangan akan terjadi kembali seperti zaman dulu menggunakan kuda. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kemungkinan karena besarnya peperangan, jadi mungkin semua yang merupakan sumber daya listrik ini habis. Jadi orang tidak lagi pakai mobil, nggak ada pakai pesawat, nggak ada bensin, gitu kan? Kembali seperti zaman dulu, orang berperang itu kembali seperti zaman dulu. Ya. Ya intinya itu yang terjadi. Allahu alam kita sampai atau tidak, tapi yang jelas itu akan terjadi nanti. Kata Nabi SAW mereka akan menunggangi kuda-kuda, gitu kan? Lalu kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian menembus Rum. Nah Rum ini sebagian besar ulama hadis mengatakan adalah Vatikan, ya, pusatnya kekuatan Nasara gitu. Nanti kalian akan menembus Rum. Ya, kata Nabi SAW, kalian akan memenangkan. Pada saat itu, iblis ketakutan. Karena dengan menangnya muslimin berarti nanti pendapat yang mengatakan Tuhan punya anak, Allah punya anak, itu kan iblis yang sebarin. Itu akan hilang. Maka dia menjelma jadi manusia, lalu masuk di tengah-tengah muslimin dan dia teriak, wahai muslimin, seakan-akan dia bagian dari orang Islam gitu. Mungkin mengikuti pakaiannya dan segala, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di antara kalian, di rumah-rumah kalian. Nah, pada saat dia ucapkan Dajjal, kata Nabi SAW, pada saat itu pasukan mujahidin tahu benar ini sudah dekat masanya Dajjal keluar. Dan apa pesan Nabi kalau Dajjal keluar? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu tempat, menghindarlah. Selamatkan diri kalian walaupun harus ke atas gunung. Dan jangan seseorang di antara kalian mengatakan iman saya kuat, saya mau lawan, nggak bisa. Ya kata Nabi SAW bisa saya dia mengucapkan itu ternyata dia jadi pengikutnya dia jadi pengikutnya tidak bisa, gitu kan? Dajjal banyak, nanti kita akan sebutkan beberapa hadisnya kena masuk tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, akhirnya pasukan mujahidin bubar. Pada pulang masing-masing ke rumahnya karena ingin menyelamatkan keluarganya. Ternyata pada saat mereka pulang ke keluarganya tidak ada Dajjal, belum keluar. Nah kata Nabi SAW pada saat itulah Dajjal keluar. Jadi terakhir tanda-tanda kiamat kecil itu. Lalu Dajjal keluar tanda-tanda kiamat besar. Tapi tadi tadi itu pendapat ya yang mengatakan bahwasanya e, eh, kemungkinan besar tidak ada lagi listrik dan semuanya itu kemungkinan. Tapi ada pendapat lain yang lebih kuat sebenarnya yang cenderung mengatakan tidak. Memang mungkin pasukan karena banyaknya orang yang berperang, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai tank, ada yang pakai kuda, gitu kan. Jadi bukan mustahil. Karena pada saat Dajjal keluar nanti tanda-tanda kiamat besar, itu kan ada 10 ya. Yang pertama adalah Dajjal. Nah Dajjal ini kata Nabi SAW akan Dajjal ini sendiri Dajjal itu diambil dari kata-kata Dajjalah Yang berarti kacau Kekacauan Memang namanya dia sendiri bernama Dajjal Diberikan julukan Masih Dajjal Masih itu sebenarnya artinya Yang menghapus atau yang terhapus Masih Masih itu artinya yang terhapus atau yang menghapus gitu kan itu masih ada beda antara Masih Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih atau Masih Isa dengan Masih Dajjal. Dua-dua pakai kata-kata Masih. Kan gitu. Kalau Masih Isa Al-Masih, Al-Masihnya Isa ini eh, penghapusannya adalah dengan datangnya Isa nanti akan dihapus kekufuran. Nanti setelah Dajjal terbunuh, Nabi Isa datang itu Nabi Isa akan menghapus kekufuran. Karena nanti Nabi Isa AS turun, tanda-tanda kiamat besar tiga itu, yang ketiga. Jadi setelah Nabi eh, keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi dari Madinah dan turunnya Nabi Isa dari langit. Nanti Nabi Isa ini akan menghancurkan semua salib. Nanti kan saya sebutkan satu persatu ya. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Yang jelas, eh, pada saat Nabi Isa AS turun dan membunuh Dajjal, nanti dia akan hancurkan semua salib, dia akan bunuh semua babi dan dia akan mem, e, berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi SAW, nanti Isa akan turun dan dia akan berhukum dengan hukumku. Berhukum dengan jadi bagaimana umat ini akan sesat di awalnya. Maksudnya para sahabat, sementara saya ada dan bagaimana bisa sesat di akhirnya sementara Isa ada. Artinya Nabi Isa seperti Nabi Muhammad. Haram ini, ini boleh, ini hukumnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah-tengah ini, waktu ini memang banyak orang sesat karena mereka mau mengambil pendapat sendiri gitu kan. Seperti itu gambarannya. Baik, Dajjal ini kata Nabi SAW adalah dia akan menyebar di muka bumi dan membuat kerusakan 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat, dan seterusnya seperti hari-hari kalian. Kurang lebih kalau kita hitung ya, kalau satu tahun hari pertamanya, berarti setahun ya, satu bulan hari kedua, berarti sebulan, setahun sebulan. Hari ketiga sepekan, berarti setahun sebulan sepekan. Dari 40 hari kalau dikurangi tiga hari bisa berapa? 37. 37 hari itu berarti sebulan sepekan kan? Gabungin ke sini, berarti setahun, dua bulan, dua pekan. Ya kan? Hitungannya begitu. Jadi Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi itu keliling dunia ini, itu setahun, dua bulan, ya setahun dua bulan ya dua pekan ya dua bulan setengah baik tapi kita hitungnya supaya jelas ya setahun dua bulan dua pekan kan gitu karena kalau setengah ini mungkin ada yang paham ada yang enggak gitu baik ini akan dia buat kerusakan nah sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya memang ya pada saat itu tetap ada listrik pada segala ada hadis-hadis lain yang mendukung seperti misalnya Dajjal akan menyebar di muka bumi secepat kilat cepat sekali. Dia akan menunggangi kendaraan yang yang secepat kilat. Kata sebagian ulama hadis kemungkinan ini pesawat. Emang dia punya pesawat yang dia pakai ke sana sini kan gitu. Dia akan menyebar di muka bumi. Ya, itu itu itu jelas-jelas kendaraan kita yang tercepat di akhir zaman ini kan. Nah, jadi pesawat. Jadi dia akan buat kerusakan karena mengelilingi dunia dan membuat demonstrasi bahwasanya dia Tuhan di setiap wilayah itu butuh waktu yang lama. Emang setahun dua bulan dua pekan itu gitu kan. Nah pada saat itu juga dikatakan akan tersebar berita Dajjal secepat kilat. Jadi bukan cuma kendaraan tapi tersebar juga beritanya. Ya, semua orang akan menukil berita Dajjal. Bukan mustahil kayak kita sekarang kan media. Orang beritain semua oh ini gini gini dia akan buat kerusakan Dajjal itu bukan mustahil. Dan akan banyak pengikutnya. Pengikutnya akan banyak. Jadi orang-orang yang tidak beriman semua pengikut. Makanya kata Nabi, ingatlah semua orang beriman akan membaca di dahi Dajjal tertulis kafara, kufur gitu kan? Semua akan bisa baca. Yang bisa bahasa Arab atau tidak, dia akan baca jelas di dahinya kafara, kufur. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, Ingatlah Tuhan kalian Allah tidak buta dan Dajjal muta mata kanannya. Karena Dajjal akan aku Tuhan. Gitu kan? Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-ciri Dajjal rambutnya keriting, orangnya kekar, kemudian mata kanannya rusak, kulitnya agak kehitam-hitaman, gitu kan? dia akan mengaku Tuhan dan di sebelah kanan tangannya itu ada api ya. dan di sebelah kirinya itu ada uh, apa namanya air yang dingin setiap kalian akan kalau bertemu dengan kalau dia dengarkan dajjal maka pergilah hindarilah dia agar jangan sampai dia mengatakan jangan sampai dia mengatakan imanku kuat saya akan melawan dajjal ternyata dari pengikutnya kan gitu tapi kalau seseorang dari kalian pas berpapasan ketemu maka hadapilah hadapilah dan Ya, dan datanglah kalau Dajjal mengatakan beriman sama saya. Kalau kamu menolak, kita menolak misalnya. Lalu Dajjal menyuruh masuk ke tangan kanannya, sebelah kanannya ada api, maka masuklah dan baca bismillah karena itu adalah air yang sejuk. Itu adalah air. Jadi penipuan gitu. Justru air yang dingin di sebelah kanannya itu adalah neraka, gitu kan? Nerakanya. Jadi orang-orang beriman sudah tahu masalah-masalah seperti ini, sudah diberitahukan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah menyampaikan kepada kaumnya tentang Dajjal. Padahal nabi sebelum kita itu kapan hidupnya gitu kan. Tapi sudah diingatkan karena memang bahayanya fitnah ini. Dan termasuk bagian dari syarat kita sebelum salam kita membaca wa'udzubika min fitnati masih Dajjal. Jauhkan kami dari fitnahnya. Fitnahnya berbahaya. Sebagian riwayat juga menjelaskan hadis sahih bahwasanya Dajjal ini kalau masuk ke sebuah wilayah dan dia akan memasuki seluruh wilayah di muka bumi ini. Tidak ada selor, lorong pun kecuali dimasukin sama Dajjal, kecuali Mekah sama Madinah. Jadi bukan cuma kota, gang-gang kota itu akan dimasukin. Semuanya dimasukkan oleh Dajjal, beritanya, ke kejahatannya semua akan masuk. Tapi pada saat itu ini bukan sekedar raja yang mau menguasai dunia. Emang dia diberikan kelebihan, dia bisa hidupkan orang mati, dia sembuhkan orang buta, sembuhkan orang tuli, gitu kan, semua bisa. Dan pada saat itu kalau dia masuk ke sebuah wilayah dan orang-orang beriman mengatakan iya dia Tuhannya, nanti turun hujan, subur tumbuh-tumbuhannya, peternakannya jadi banyak. Orang kalau beriman dia Tuhan. Jadi menguatkan kalau dia memang Tuhan gitu. Kalau dia masuk ke sebuah wilayah, orang-orang nolak, maka tiba-tiba tidak turun hujan, peceklik, banyak hewan yang mati, banyak tumbuhan yang mati, fitnah. Emang fitnah. Di fitnah bagi seseorang. Nah, jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke situ. <laughs> Itu masa memang sebenarnya masih lama karena masih harus ada tadi mal kubro ya. ya. Jadi jelas lebih aman seseorang memang wafat sebelumnya gitu. Jadi memang wafat itu kan pasti ya mati. Jadi mungkin jauh lebih aman kalau seseorang tidak menemui masa itu. Walaupun memang masa itu adalah masa pengujian iman yang luar biasa. Masa pengujian iman yang luar biasa. Dajjal ini ya nanti dia akan ya di, e, pada saat dia dia jalan maka akan banyak sekali sumber makanan yang ikut bersamanya. Jadi di sini kalau dalam hadis ya ini bahasa hadis itu bahasa global akan banyak makanan bergunung-gunung berjalan bersamanya. Ya, ini Allah alam apakah memang nanti dia punya apa perlengkapan kendaraan-kendaraan gitu kan yang dia akan terjunkan makanan-makanan di tempat orang yang beriman pada dia Allah alam kita nggak tahu tapi yang jelas dia punya sampai seperti gunung-gunung yang besar dari makanan, suplai makanan, gitu kan? Dia punya itu. Maka pada saat, pada saat ada orang yang kelaparan, orang miskin ikut sama dia, gitu kan? Beriman sama dia, begitu terus. Dan pada saat beriman memang di, punya kelebihan, makan, minum, tidur segala itu bebas, gitu. Banyak orang yang jadi pengikutnya, makanya fitnah benar, ya. Pada saat Dajjal keluar itu. Dajjal ini terus membuat kerusakan sampai terakhir dia tiba di Madinah. Kan gitu. Mau masuk Mekah sama Madinah tapi pas di Madinah ini ada riwayatnya. Waktu tiba dia tiba di Madinah, dia berusaha untuk masuk tapi tidak bisa karena di pintu gerbang Madinah ada malaikat yang menjaga menghunuskan pedangnya. Jadi setiap Dajjal mendekati langsung mau dihantam atau diserang oleh malaikat tersebut. Maka Dajjal pun menyentakkan kakinya ya, dari luar Madinah, maka terjadilah gempa di Madinah, goncang. Gitu kan? Nah pada saat terjadi goncang itu kata Nabi SAW keluar semua orang yang munafik dari Madinah. Goncangan itu membuat orang munafik semua keluar. Ya. Yang tinggal hanya orang yang beriman saja. Sampai akhirnya Madinah betul-betul tersortir yang ada hanya orang beriman. Lalu Dajjal naik ke sebuah gunung, ya sebuah gunung, dan dari gunung itulah dia bisa melihat ke arah Masjid Nabawi. Ya. Lalu dia mengatakan apakah sama pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Mereka mengatakan iya. Kata Dajjal itulah istananya Muhammad. Ya, sampai saya sering bahasakan di pengajian saya sekarang kalau kita lihat Masjid Nabawi itu dari jauh betul-betul seperti istana putih. Jadi bukan mustahil tuh ya berdekatan dengan apa yang Dajjal bahasakan itu. Apalagi nanti perluasan wilayah masjid sama Raja Abdullah ini luar biasa ini. Ya, sangat luas dan sangat besar. Memang memang ber, berperan di mainnya itu di marmer warna putih itu, gitu kan. Memang sudah dari dari jauh pun kelihatan bagus dan megah. Maka Dajjal pun turun pada saat dia mau tinggalkan Madinah, ada seorang anak muda keluar dari Madinah. Kata Nabi SAW, dan itu anak muda yang terbaik pada zaman itu. Ya. Dia keluar lalu Dajjal mengatakan, saya Tuhanmu. Dia, orang itu, anak muda itu mengatakan, kau Dajjal yang telah Nabi ceritakan. Karena dia bisa baca kafaroknya tadi. Matanya buta, sebelah kanan gitu kan. Lalu dia mengatakan, e, apa namanya, saya Tuhanmu. Dia bilang tidak, kamu adalah Dajjal. Lalu kata Nabi SAW, Dajjal menggergaji anak muda ini dua, dua dipotong dua dari kepalanya sampai kemaluannya, terbelah dua. Gitu kan? Setelah itu Dajjal lewatin tengahnya. Demo di depan para pengikutnya gitu. Lewat di tengahnya. Gitu kan? Maka orang semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu dia mengatakan, hiduplah. Bersatu kembali. Kata Dajjal, sekarang kau yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Nah, orang beriman ini. Kata Nabi SAW, lalu pada saat dia berusaha membunuh anak muda itu kedua kali sudah nggak bisa. Allah sudah lindungin. Nah setelah itu Dajjal merasa nggak bisa masuk di Madinah karena Madinah puncaknya kekuatan Islam di situ, gitu kan? Maka dia pun pergi ke Palestina. Nah menuju Palestina Dajjal sendiri nggak tahu kalau itu sudah mendekati ajalnya. Kita ini sudah tahu sebenarnya sudah disampaikan. Jadi dengan dia menuju ke Palestina itu dia berarti sudah mendekati masa masa matinya, gitu kan? Tentu sebelumnya Dajjal ini keluar dari uh, wilayah Khurasan, sebuah wilayah namanya Yahudia dalam hadis. Dan ini wilayah Yahudi ada satu kota di Iran sekarang namanya Yahudia. Ada kota di Iran sekarang namanya Yahudia. Mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi Dajjal akan keluar dari kota Yahudia diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi. Pengikutnya utama adalah orang-orang Yahudi. Yani orang-orang Yahudi. Baiklah, Dajjal akhirnya menuju ke Palestina, sampai ke Palestina dia bersorak-sorak di sana, berfoya-foya gitu kan. Pada masa itulah ya dari Madinah keluar Mahdi. Ini yang tanda-tanda kiamat yang kedua. Mahdi ini siapa? Mahdi adalah ya apa namanya turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW akan keluar Mahdi dari Madinah dari turunanku, ya dari turunanku. Fisiknya seperti fisikku tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Jadi artinya sama matanya Nabi, alisnya, kulitnya, tinggi badannya sama dengan Nabi SAW. Persis kita lihat dia berarti sama dengan lihat Nabi, gitu kan? Sama persis semua sampai telapak tangannya ulama berikan ciri-cirinya jadi di, telapak tengah tangannya ada berwarna coklat muda dan dan macam-macam, gitu kan. Banyak sekali ciri-cirinya. Memang sampai sekarang ada turunan Hasan dan Husain di kota Madinah, gitu kan. Nabi mengatakan akan keluar. Akhlaknya bukan seperti akhlakku. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Dan dalam riwayat dan dikatakan dia sebenarnya orang awam, bukan orang agama. Allah mengubahnya sehari semalam. Tiba-tiba menjadi orang yang mempraktekkan agama luar biasa. Lalu dia keluar dari Madinah ke Mekah, diikuti dengan 300 orang dari Madinah untuk membaiat dia, meminta dia menjadi raja waktu itu untuk membunuh Dajjal. Karena sudah nggak ada yang bisa lawan Dajjal, nggak ada. Semua raja, jadi semua raja kalau kita sekarang mungkin presiden itu dibunuh sama Dajjal kalau beriman sama Allah atau jadi pengikutnya. Jadi udah nggak ada dia satu-satunya yang membuat kerusakan nih. dia menguasai dan ini bukan menguasai satu negara ya, satu dunia yang dia tidak bisa masuk hanya Madinah sama Mekah. Madinah berapa luas? Mekah berapa luas? Artinya kota yang lain Jeddah, Riyadh apa itu masuk semua, gitu kan? Enggak ada yang tidak dimasukin. Jadi hanya dua kota itu saja. Bayangkan, artinya bahasa lainnya adalah Dajjal menguasai dunia kecuali Mekah sama Madinah. Semua dimasukin dan semua tunduk. Semua tunduk. Orang-orang mukmin pada lari, tidak mau ketemu dia karena memang dilarang kan? Memang dilarang gitu. Pada saat masuk di Palestina, dia niat mau mendirikan kerajaannya di Palestina. Itu pada saat itulah Imam Mahdi keluar. Dan akhirnya Imam Mahdi membentuk pasukan dari Mekah, ya, diikuti oleh orang-orang yang beriman untuk melawan Dajjal. Coba melawan Dajjal gitulah. Keluarlah mereka sampai tiba di e, bangunan putih, ya, menara putih di negeri Syam, di Damaskus ibu kota Syria. Ini kemungkinan kata ulama hadis adalah menara masjid terbesar pada saat itu. Gitu kan? menara putih gitu ya. Nah mereka kumpul kemudian pada saat itulah mereka pada saat mau sholat asar Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan tanda-tanda kiamat yang ketiga besar Nabi Isa diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala yang eh, apa namanya eh, yang rambutnya basah gitu kan dan pada saat dia menundukkan kepalanya seperti meneteskan air gitu kan. Gitu ya. Turun Isa yang jelas semua orang yang melihatnya akan senang melihat wajahnya karena ketampanannya dan dia memegang eh, apa dua sayap malaikat. Jadi pada saat itu ulama hadis mengatakan orang Islam melihat malaikat yang turun Nabi Isa di tengah-tengahnya. Gitu kan? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi akan turun Nabi Isa alaihissalam memegang dua sayap malaikat dan turun menuju ke menara putih itu. Dan pada saat itu orang Islam tahu, karena mereka sudah tahu ini masanya, Mahdi sudah keluar, Dajjal sudah buat kerusakan, mereka tahu tinggal tunggu Nabi Isa turun nih. Nabi Isa pun turun, kemudian Nabi Isa alaihissalam masuk, disalamin, kemudian Nabi Isa disuruh jadi imam oleh Imam Mahdi mau sholat asar. Tapi akhirnya Nabi Isa AS mengatakan imamukum min eh, eh, imamukum minkum. Imam kalian dari kalian, bukan dari saya. Ya, di, di sini kata para ulama, ini juga dalil lain bahwasanya Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi imam di belakang ya salah satu umat Muhammad SAW bukan Nabi, gitu kan? Sholatlah mereka setelah sholat dan kebetulan itu di Damaskus ibu kota Syria. Antara Damaskus, antara Syria dengan Palestina itu sekarang cuma perbatasan. Sudah dekat. Gitu kan? Maka menyeberanglah mereka dari Damaskus ibu kota Syria menuju ke Palestina. Pada saat mereka masuk di Palestina, gitu kan, Dajjal ini lagi demo dia, uh lagi luar biasa merasa bangga kuat dan segalanya. Kemudian datanglah pasukan muslimin dan di ketuklah pintu gerbangnya, ya, pintu gerbang Palestina. Nah, orang-orang pengikut Dajjal ini tidak sadar kalau ini adalah pasukan Nabi Isa dan semuanya. Begitu dibuka pintu, Dajjal dengan sombong mengatakan, "Bukakan pintu, mungkin tamu saya." gitu. Dibuka pintu, begitu mereka dibuka pintu, Nabi Isa AS ada di depan. Waktu Dajjal lihat, Dajjal kaget dan lari. Dia tahu ini masa kematiannya. Dia lari di depan pengikutnya semua. Dia lari dan pada saat dia lari badannya meleleh seperti melelehnya lilin. Terus dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengejarnya sampai menginjak badannya dan menombakkan tombak. Ya, kalau tidak salah dari riwayat yang mengatakan tombak itu ada lapisan emasnya yang menombak di antara dua matanya dan mengatakan sudah saatnya kau mati wahai musuh Allah. Dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Waktu mati Dajjal, pengikut Dajjal dari orang-orang Yahudi, gitu kan? Itu berserakan di Palestina, berserakan Sampai kata Nabi SAW mereka orang-orang Yahudi akan berserakan di bawah pohon, ya di batas batu, sembunyi, berusaha mengubah bajunya. Maka pada saat itu kata Nabi pohon dan batu akan berbicara, hai muslim ini Yahudi bunuhlah. Jadi semua orang Yahudi akan dibunuh pada saat itu. Semua akan dibunuh. Tersisa yang mayoritas adalah orang-orang Nasrani. Maka dengan turunnya Isa dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu meyakini ada keturunan nanti ada masa turunnya Isa. Mereka tahu itu. Jadi mereka sendiri yang berpegang pada Injil yang benar, itu mereka tahu Isa diangkat ke langit seperti Al-Quran ceritakan dan akan turun. Makanya kadang-kadang mereka itu di beberapa negara Eropa ya, kadang-kadang di mendekati Natal, mereka selalu alasan, oh tembok ini semalam diturunin oleh Isa. Tapi itu pemahaman yang keliru ya. Pemahaman kita memang Isa AS turun pada saat akan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Baik setelah itu Nabi Isa AS menghancurkan semua salib, membunuh semua babi, dan memasukkan seluruh muka bumi ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh rumah ya tidak tertinggal satu rumah pun di muka bumi ini kecuali masuk Islam semua baik dengan kemuliaan atau terpaksa karena kalau tidak dibunuh maka seluruh muka bumi ini pada saat itu menjadi Muslim semuanya nggak ada lagi agama lain nggak ada Hindu nggak ada Buddha nggak ada apa nggak ada lagi sudah nggak ada semuanya Muslim pada saat itu jadi nggak benar cerita-cerita orang itu nanti kiamat terjadi masih ada orang Hindu masih ada orang itu nggak ada. Memang sudah jelas semuanya Muslim pada saat itu. Nah pada saat itu dari Isa alaihissalam membuat kedamaian gitu kan di sana membuat kedamaian. Nah pada waktu itulah keluar Yajuj Majuj tanda kiamat yang keempat yang besar. Yajuj Majuj ini adalah dua suku dua suku yang Allah siapkan Ya'juj dan Ma'juj dua suku yang disiapkan oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala memang untuk buat kerusakan lagi di muka bumi tanda-tanda kiamat semua nih gitu kan Ya'juj Ma'juj adalah dua suku yang memang sudah pernah ada di zaman Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi mereka buat kerusakan Zulkarnain ini khilaf diantara ulama tentang masalah ya apakah dia nabi atau orang soleh raja soleh ada pendapat kita ambil misalnya pendapat yang mengatakan Zulkarnain adalah nabi gitu kan? Karena memang wahyunya Allah jelas turun kepada dia. Kalau sebut sekedar orang soleh, nggak mungkin wahyu begitu bertubi-tubi datang kepada dia. Termasuk perintah membentuk benteng yang menahan dul karena apa ya jujur ini supaya tidak buat kerusakan. Jadi akhirnya mereka datang Zulkarnain datang ke satu wilayah dan menemukan ada Ya'juj ini ingin membuat kerusakan, membunuh orang, membantai orang dan seterusnya sampai akhirnya dia melakukan membentengin ya, membuat benteng yang terkenal dengan Benteng ini ini hasil survei salah satu uh, doktor dari Mesir ya. Saya punya bukunya jujur, jujurnya itu khusus Ya'juj dan Ma'juj. Itu saja, tebal bukunya hard cover. Terjemahan bahasa Indonesia. Dia hasil survei dia pribadi mengatakan benteng itu berada di Cina. Benteng Cina itu adalah benteng Ya'juj Ma'juj karena dia pertemukan antara survei yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan lapangan. Jadi ternyata Benteng Cina itu kalau dikerok, karena itu ada lapisan semen ya, batunya. Itu kalau dikerok di dalamnya itu tembaga. Dalamnya itu tembaga. Jadi ayat Al-Quran yang menceritakan dulu Zulkarnain suruh menyusun besi-besi, kemudian disuruh panasin, gitu kan? Nah itu sampai akhirnya begitu panas memerah, lalu disiramin dengan air sehingga menjadi sebuah bangunan yang kuat. Gitu. Kan? Orang-orang Cina pun tidak pernah tahu itu benteng sepanjang itu siapa yang buat dan berapa biayanya. Ya, mereka cuma mengkhayal bahwasanya begini dan begitu. Bahkan ada keyakinan mereka dibuat oleh dewa-dewa dan seterusnya. Tapi kita menyatakan itu adalah dibuat. Benteng itu akan terbuka dengan izin Allah ya pada waktunya. Kata Nabi SAW kecelakaan untuk orang-orang Arab gitu kan. Karena benteng ya juga sudah terbuka ukuran seperti ini. Nabi kasih isyarat. Artinya mereka sudah bisa lihat orang. Dalam riwayat Bukhari yang lainnya, Jujur Majuj itu mereka setiap hari menggali berusaha menjebol itu tembok itu. Pada sampai sore sampai malam mereka sudah capek, mereka tidur, bangun pagi tertutup lagi. Besok mereka gali lagi. Itu gitu terus sampai tiba saatnya Allah bebaskan. Akhirnya jebollah benteng tersebut dan mereka menyebar. Pada saat mereka menyebar, ya, ini ya Ya'juj Ma'juj adalah dua suku yang jumlahnya tidak terhitung. Karena kata Nabi SAW, seseorang di antara mereka, seorang Ya'juj dari suku Ya'juj atau seorang suku Ma'juj, dia tahu dia akan mati kalau anaknya sudah seribu. Seribu. Jadi setiap orang mereka bisa punya anak seribu. Ya jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Bahkan saya pernah tanya dosen saya waktu lagi belajar masalah itu. Saya bilang, Syekh ada nggak orang di antara seperti kita ini yang ikut sama mereka? Kata dia tidak ada. Tidak ada. Memang mereka sendiri, suku itu saja. Bahkan mereka membunuh semua manusia selain mereka. Mereka manusia, gitu kan? Mereka manusia. Ya, tapi mereka memang dilahirkan oleh Allah untuk menjadi perusak, gitu kan? Memang menjadi fitnah. Intinya mereka membunuh semua manusia yang mereka temuin. Mereka merusak pohon-pohon, gitu kan? Bahkan mereka memakan batu-batu, kala jengking, hewan-hewan buas itu dimakanin sama mereka. Jadi memang liar sekali gitu ya. Dan mereka ya saking banyaknya jumlahnya mereka akan mampir di salah satu sungai ya di wilayah Tibria itu mungkin kalau tidak salah wilayah Turki sekarang ya lalu sungai mereka minum di situ turun pasukannya minum waktu yang terakhir dari pasukan mereka datang airnya sudah habis bayangin tuh kalau sungai airnya habis bagaimana jumlahnya berapa banyak ya berapa ribu pun orang berapa juta pun orang mungkin tidak bisa habis air sungai kan gitu tapi ini sampai kering yang terakhir datang sudah nggak dapat air udah habis nggak ada lagi jadi sampai seperti itu. Kemudian saking besarnya fitnahnya Allah, mereka tidak lagi orang yang berani hadapin, tidak ada yang bisa hadapin mereka. Pasti dikalahkan, kekuatannya luar biasa. Dan mereka ini satu suku, jadi mereka saling tahu, oh ini sukunya dia, yang lain ini berarti dibunuh. Disebutkan ciri-ciri mereka, rambutnya keriting, kemudian matanya bulat gitu kan. Matanya bulat, kelopak matanya besar tapi kelihatannya kecil. Nah, jadi kelopak matanya ini besar, tapi yang terbuka itu kecil sehingga kelihatan matanya seperti orang yang sipit gitu kan itu yang disebutkan dalam riwayat kalau poster tubuh mereka beragam seperti manusia biasa tapi mereka memang membuat kerusakan lalu mereka saking besarnya fitnahnya mereka melemparkan panah mereka ke atas langit lalu Allah swt menjatuhkan anak panah mereka dengan dengan darah darah sampai mereka mengatakan qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan membunuh semua ada yang di langit jadi saking kesombongannya Nah, waktu sudah terjadi kerusakan luar biasa. Nabi Isa alaihissalam pun dengan pengikut-pengikutnya waktu itu, itu bersembunyi dan berlindung di gunung di Palestina, di atas gunung, ya Yang masih hidup di atas gunung. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memusnahkan Yajuj Majuj. Lalu Allah subhanahu wa taala kenakan mereka hama seperti hama, gitu kan? Bakteri yang mengena pada mereka dan sekaligus mati semua jadi satu, satu kali mati, semua tiba-tiba tergeletak seluruh dunia ini. Habis semua mereka, jatuh mati seketika pada saat itu. Dalam hitungan detik mati semua dengan satu cara mati gitu kan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ada dua riwayat mendatangkan banjir yang besar ya mengangkat jasad-jasad mereka ke lautan. Ada riwayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung-burung yang besar yang setiap burung mengangkat satu jenazah mereka. Banyak jumlahnya burung-burung itu datang mengangkat jenazah mereka lalu melemparnya ke lautan. Nah setelah itu Allah turunkan hujan membersihkan bumi dari sisa kotoran mereka. Udah selesai, Nabi Isa alaihissalam pun berjalan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, jadi ini empat tanda-tanda hari kiamat yang jelas gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Isa meninggal dunia, ya, tadi sudah empat ya tanda-tanda kiamat. Kita akan masuk tanda, tanda kiamat yang kelima. Jadi pada saat Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, Orang-orang mulai menyimpang. Generasi yang keberapa gitu mulai menyimpang lagi. Tapi ulama hadis mengatakan tidak jelas generasi yang keberapa nih. Yang jelas setelah Nabi Isa meninggal, ya. Kemungkinan besar ini mungkin dua tiga generasi setelah Nabi Isa meninggal. Waktu itu orang-orang masih beriman kan satu satu dunia ini kan semua muslim waktu itu. Sudah beriman semua. Tapi setelah Nabi Isa meninggal, mulai orang-orang menyimpang, mulai lagi ada yang melanggar, mulai lagi ada orang yang tidak sholat, mulai lagi ini dan mulai lagi itu, macam-macam, gitu kan? Mulai buat kerusakan-kerusakan. Nah pada saat itu Allah swt mengeluarkan dabah. Dabah ini hewan ya hewan yang kemungkinan besar kemungkinan besar dia lebih menyerupai e, gorila ya, lebih lebih menyerupai kerah karena ciri-ciri disebutkan dalam hadis itu dia berdiri berjalan seperti manusia tapi badannya penuh dengan bulu dan dia hewan tapi dia akan bisa berbicara seperti bicaranya manusia dia akan keliling mengingatkan orang jadi dia menjadi dai kamu salah ini kafir ini kufur ini salah diingatkan sama dia dan nanti daba ini membawa sebuah alat tidak jelas apa itu, apakah itu besi, apakah itu. Kalau orang yang patuh kembali kepada Allah ya sudah. Orang yang tidak patuh maka dicap sama dia. Ya. Bagaimana caranya Allah alam. Yang jelas ini berarti orang yang melanggar, itulah. Orang yang melanggar. Seperti itulah. Dan dia akan sampai daba ini dalam beberapa asar disebutkan dia akan sampai ke apa namanya? Dia akan sampai ke sekitar e, Ka'bah ke sekitar Ka'bah mengingatkan semua orang-orang yang e, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82. Masalah daba itu tadi ya. Masalah hewan yang keluar itu. An-Naml ayat 82. Itu ada kalau tidak salah kalau di buku yang kayak Ibu Imas pakai ini, yang saya pakai ini yang baru, yang tebal ini halaman 82. Ya, An-Naml ayat 82. Saya bacain ayatnya, A'udzubillahisyaitonirrajim. Wa idza al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Ya. ya. Jadi kalau seandainya perkataan telah jatuh atas mereka karena mereka kufur lagi setelah Isa meninggal dunia, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Artinya didakwahinlah. lah Hewan ini berdakwah ya. Setelah selesai ya, yang tadi hewan melata ini, maka terjadi tanda-tanda kiamat yang lain, yaitu datangnya seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah dihancurin. Ini yang keberapa? Yang keenam. Jadi nanti akan datang seseorang disebutkan dalam hadis dari Habasyah, dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Iya. Diberikan julukan dalam hadis Zu Suwakatain. Jadi orang ini betisnya itu kecil sebenarnya, berkulit hitam dari Afrika Habasyah. Dia datang dan dia menghancurkan Ka'bah. Allahu alam ini kenapa? Sebab yang saya temukan keterangan dari banyak dari buku-buku dan dari dosen-dosen itu eh, kemungkinan besar pada saat itu apa namanya Mekah setelah Daba tadi itu tidak ada, kemudian datang lagi waktu gitu kan ada lagi waktu berjalan kembali lagi orang kufur lalai lagi mulai berfoya-foya gitu kan maka Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang tidak peduli lagi dengan Ka'bah. Ka'bah bukan lagi dianggap sebagai tempat yang penting bagi mereka sampai orang ini datang menghancurkan Ka'bah. Ada beberapa asar yang menyebutkan kemungkinan orang ini dapat informasi di Ka'bah itu banyak emas, maka dia mau hancurkan. Kata Nabi, sungguh Allah perlihatkan kepada saya bagaimana dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Ya, dihancurin sama dia. Itu terjadi. Kemudian termasuk ya tanda-tanda kiamat setelahnya yang ketujuh adalah terjadinya gerhana e, matahari ya di tiga tempat sekaligus. Ya, terjadi gerhana di tiga tempat sekaligus. Kenapa? Iya, ada jedahnya tapi dalam hadis tidak disebutin waktunya. Yang jelas pasti. Iya, jelas ada jeda waktu. Iya. Kemudian akan terjadi gempa besar. Ya, gempa besar ya, Gempa besar ini terjadi di wilayah timur, bumi, barat, dan jazirah Arab. Yang membuat sebagian besar tanahnya longsor. Besar-besaran gitu. Ya, jadi belahan timur, belahan barat, dan jazirah Arab. Kemudian setelahnya yang keberapa? Yang kesembilan itu keluarnya api dari wilayah Aden. Aden itu wilayah Yaman ya. Di wilayah Aden. Wilayah Yaman. Kota Aden, sekarang ada kota Aden tuh. Nanti akan keluar api besar dari sana. Yang ke-10 itu matahari terbit ya, dari sebelah barat dan terbenam di timur. Itu terakhir tuh. Sudah ya? Baik, itu kurang lebih tanda-tandanya. Sekarang saya lanjutin bacaannya. Dikatakan ia juga beriman bahwasanya hari kiamat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan. Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzati Allah Azza wa Jal. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing. Jadi setelah terbit dari matahari dari barat, itu kemudian sangkakala ditiup. Ya, juga ada sebenarnya ada ada sebuah hadis, tapi Sebagian ulama ulama memasukkan tanda-tanda kiamat, sebagian mengatakan itu terikut saja. Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin ya pada saat itu ya, ditiupkan angin yang yang mencabut ruh. Pada saat matahari terbit dari barat tuh Allah akan tiupkan angin yang mencabut ruh semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman dicabut ruhnya, mati dengan kena angin itu. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang rusak saja. Jadi yang menyaksikan nanti tabrakan bintang-bintang apa segala itu yang menyaksikan cuma orang-orang yang rusak saja. Orang beriman sudah habis pada saat itu nggak ada lagi, nggak ada lagi. Ada orang-orang beriman ada pada saat itu kan sebenarnya seluruh dunia sudah muslim waktu itu. Ingat itu jadi tapi nanti akan banyak kelalaian-kelalaian lagi yang terjadi karena waktu itu sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada orang, sudah seluruh dunia ini bagaimana kontrolnya di sana, di sini, di sana. Kan gitu. Mungkin generasi abah-abahnya, ayah-ayahnya masih kuat ibu-ibunya, tapi generasi yang kedua, anaknya, cucunya, kita nggak tahu ini generasi keberapa ceritanya nih. Karena tidak ada penyebutan tentang tahun, berapa tahun itu tidak ada penyebutan. Ini kemungkinan memang lama, mungkin ratusan tahun, Allah alam, kita nggak tahu. Jadi generasi yang keberapa gitu kan? Sebab kalau secara akal sehat pasti ini generasi jauh, gak mungkin generasi yang masuk Islam sama Nabi Isa gak mungkin kan nah, itu. Pasti yang datang setelah-setelahnya. Kemudian beberapa waktu kena menyimpan, datang hewan tadi ngingatin. Mungkin setelah itu manusia sadar, tapi berapa generasi lagi kembali lagi, begitu terus. Jadi nggak mungkin, nggak mungkin bersamaan gitu, nggak mungkin. Jadi keluarnya ini turunnya Nabi Isa tadi mengingatkan orang gitu kan. Kemudian mati Ya'juj Ma'juj eh, mati maka itu juga jadi peringatan bagi orang. Terus keluar hewan tadi sebenarnya mengingatkan orang kembali. Jadi itu setelah generasi berapa lama mati mungkin daba ini hidup lagi lalu kembali lagi manusia. Begitulah sifat manusia memang begitu semua. Allahu alam. Kalau sampai itu nggak tahu. Bisa tahu bisa enggak. Tapi yang jelas, yang, yang jelas, yang jelas kita nggak sampai di situ. Yang jelas kalau lihat sekarang keadaan kita nggak sampai di situ. Hmm. Hmm. Di alam barza. <laughs> Ya. Baik. Kemudian setelah itu sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup ini, ya. Yang pertama penghancuran semua. Waktu ditiup semuanya hancur yang di langit dan di bumi. Kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama tafsir yang Allah inginkan adalah Jibril, Mikail, Israfil, malaikat-malaikat tiga ini. Kemudian juga ada malaikat penjaga surga, Ridwan dan teman-temannya. Kemudian Malik dan teman-temannya penjaga neraka. Kemudian semua bidadari-bidadara di surga. Dan pemikul singgasananya Allah yang delapan malaikat. Itu yang tidak mati. Karena Allah sementara pada saat mengatakan, wa وَنُفِخَ فِي السُّرْ فَفَزِعَ fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Pada saat nanti ditiupkan sangkakala, ya, itu ntar saya liatin dalilnya itu ada di sini kalau nggak salah. Nah ini, ini di ayat di surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Ini ada di halaman 83 ya. Kalau yang ini 83. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis suri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي, وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون terjemahannya dan ditiuplah sangkakala yang pertama maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Garis bawahi kata-kata siapa yang dikehendaki Allah itu. Tadi saya sebutin ya. Jibril, kemudian tangan kanannya Jibril adalah Mikail. Kemudian yang meniup sangkakala Israfil, gitu kan? Yang tiup itu tidak mati karena dia harus meniup lagi, gitu kan? Setelah tiupan yang pertama, maka ada tiupan yang kedua yang ditiup oleh dia. Kemudian malaikat penjaga surga, Ridwan dan teman-temannya ada malaikat yang lain yang menjaga itu, tapi tidak disebutkan nama-namanya. Kemudian penjaga neraka, Malik pimpinannya malaikat Malik dan teman-temannya Zabaniyah ya yang dikenal dengan penjaga neraka Zamadiyah ya naudzubillah kemudian dari neraka itu ya, ya. kemudian e, semua pemikul singgasananya Allah yang delapan dan semua penghuni surga yang ada dari bidadari dan bidadara itu semua yang tidak binasa tentu di atasnya semua itu adalah Allah azza wajalla dikatakan kecuali yang dikendaki Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi ketiupan yang kedua semuanya bangkit. Tadi cuplikan yang saya kirim itu ada seperti ilustrasinya ya. Bagaimana pada saat seperti itu tengkorak-tengkorak itu bangun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing dan terang benderanglah bumi ya padang masyar dengan cahaya keadilan Robnya dan dibagikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberikan keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu, diserah setelah itu diserahkan kitab-kitab di buku masing-masing. Kalau orang beriman dia dapat buku di tangan kanannya, kalau orang kafir dapat di tangan kirinya. Jadi begitu nanti kita terima buku, dengan menerimanya saja sebelum baca, baca sudah tahu kita penghuni surga atau neraka. Jadi bukunya nanti akan berterbaran, terbang, kemudian datang ke orang masing-masing dan langsung tiba-tiba ke tangan kanannya kalau dia ahli surga dan ke tangan kirinya kalau dia orang kafir. Secara otomatis Sebagian ulama mengatakan kalau dia orang berbuat maksiat maka langsung ke tangan kiri dan tidak bisa ditukar. Nggak bisa. Ya, itu jelas. Ntar satu paragraf lagi. Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan ada pula yang menerima dengan tangan kirinya. Sampai sini tandain ya. Kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti ketemuan akan datang. Kenapa? Hah? Enggak, ini kan jangan baca ayatnya, ayat itu cuma nanti. Kita masih baru di lembaran pertama, baru di paragraf kedua. Baru paragraf kedua. Belum, saya akan lanjutkan paragraf ketiga. Belum kita masuk ke dalil ini. Mohon maaf, saya selesaikan paragraf terakhir dulu ya. Sedikit sekali. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal. Dan perhitungan amal hisab pun dilaksanakan. Ya, Jadi timbangan ini dikatakan dalam hadis besar ya, seluas bumi. Timbangan amal ini bukan timbangan amal biasa, seluas bumi dan dia punya lisan bisa berbicara. Dia dia memuji orang beriman dan menghardik orang kafir. Nah. Kemudian sekarang asar jam 3.58. Ya, masih dua menitan. Di atas mereka nanti akan dibentangkan setelah timbang amal nih, nanti akan dibentangkan di hadapan mereka sirat ya dia dibentangkan dan itu dibentangkan di atas neraka di atas neraka makanya Allah mengatakan auzubillahi ma minkum illa wariduha semua kalian pasti akan melalui neraka maksudnya melewatin sirot yang di atasnya dalam hadis lain dikatakan di, di antara sirot itu ada malaikat yang pegang cambuk ya kalau orang wa, wa, wa apa, wajar masuk neraka dicambuk sampai jatuh masuk ke neraka itu ada orang yang lewat sirot itu Secepat kilat kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Pertama ini. Kemudian yang kedua secepat menunggangi kuda. Yang ketiga secepat berlari. Yang keempat jalan tertatih-tatih tapi sampai juga. Nah yang sisanya adalah ada yang jatuh ke neraka dulu. Dia, dia beriman tapi punya dosa jatuh dulu ke neraka. Dibersihkan baru kemudian masuk. Kalau yang kafir pasti masuk. Dibentangkan sampai menuju ke surga. Ya dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapkannya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di dalam neraka. Iman yang demikian ini diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Sampai sini kita tutup ya. Jadi dalil nakli dan akli nanti kita akan baca insya Allah pertemuan akan datang. Tapi yang jelas nanti di depan di depan surga itu di depan surga itu akan ada e, namanya kantara. Kantara ini sebuah tempat lapangan yang kosong, gitu kan dalam hadis sahih dikatakan, di situ nanti penghuni surga nunggu. Nunggu, mereka nunggu satu sama yang lain. Jadi nunggu teman-temannya yang belum lolos sampai semuanya berkumpul di kantara. Kantara itu depan surga, jadi surga depan mata mereka. Ya. Maka kata Nabi SAW semua berkumpul di kantara sampai aku datang. Sampai Nabi SAW datang yang mengetuk pertama pintu surga. Lalu penjaga surga berkata, siapa kamu? Dia mengatakan, saya Muhammad. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, eh, kata penjaga surga, saya tidak diperintahkan buka pertama kali kecuali untuk kamu. Maka dibukalah dan aku masuk sebelum nabi-nabi. Ya, semua nabi nggak boleh masuk surga. Dalam hadis lain dikatakan, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku. Semua nabi nggak boleh masuk sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Dan seluruh umat diharamkan sebelum umatku. Maka aku masuk bersama umatku sebelum umat-umat sebelumnya. Jadi ini sebuah fadilah yang besar ya. Sebuah fadilah yang besar bagi kita Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Sebuah karunia. Tentu nanti kita akan bicara juga tentang masalah bagaimana keadaan mahsyar. Bagaimana timbangan amal. Menafsirkan nanti banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau dari dalil nakli. Juga dalam nanti dari dalil e, nakli ini ada hadis. Termasuk kisah tentang Dajjal itu ada hadisnya nanti di sini. Disebutkan semua kembali kita baca lagi nanti. Sampai juga ada dalil akli. Dan nanti kita akan simpulkan terakhir poin yang saya katakan tadi manfaat mempelajari akhirat itu ruh iman kepada hari akhir Allahu alam mungkin sampai sini dulu insya Allah kita masih di alam alam alam itu alamnya para nabi-nabi enggak enggak ada yang masuk surga surga itu tidak ada yang masuki surga hanya akan dimasuki nanti setelah hisap semuanya selesai baru masuk enggak ada yang masuk kalau jalan di, di sekitarnya diperlihatkan ada seperti hadis yang mengatakan ruhnya orang yang mati syahid ya di, di pelatuk burung yang berterbangan mengelilingi sekitar surga sekitarnya, bukan di dalamnya nggak boleh masuk. Karena Nabi bilang tadi diharamkan kecuali beliau sudah masuk dengan umatnya. Beda, beda. Nabi-nabi itu Allah aturkan mereka ada yang di langit, ada yang Allah taruh itu di mana itu haknya Allah. Yang datang kepada kita dalil cuman ada ada beberapa nabi yang ada di langit-langit tuh. Yang nabi temuin pada saat Mi'raj. Itu emang ada. Tapi kan nabi 124 ribu jumlahnya. Yang kita sebutkan kemarin untuk membahas iman kepada nabi-nabi. Jadi memang ada memang yang yang kemungkinan besar adalah mereka nabi-nabi pilihan yang memang Allah letakkan. Kan gitu seperti Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kan gitu. Nabi Yusuf, itu kan semua yang ada di langit-langit ini yang memang nabi pilihan. Ya gitu. Jadi sekarang ini ibu-ibu sekalian, manfaat dan bapak sekalian habis belajar ini, jangan hanya sekedar dikatakan oh bagus ya, oh begini ya enggak, bawa perubahan. Mulai sekarang jadwalin sholat tepat waktu, mulai nanti malam sholat malam. Daripada ibu banyak nabung-nabung uang, infakkan, sodakahkan. Kecuali memang hal-hal yang darurat, nggak ada manfaatnya. Ingat ya, karena tidak ada gunanya numpuk uang itu di rekening. Lebih baik ibu larikan bangun masjid ke rumah anak yatim ke ya, memang kata Nabi apa hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau infakkan di jalan Allah. Itu harta yang sebenarnya. Dan harta yang tidak sebenarnya harta yang kau sibuk belikan makanan dan pakaian. Berikan, siapkan untuk itu secukupnya. Tapi kejar nih, di akhirat sana nih, belanjakan untuk sana. Investasikan. Jadi nggak ada gunanya nabung-nabung tuh. Kecuali darurat gitu kan. Jadi kalau ada infakan kalau perlu jadwalin. Gitu kan. Apa saja infakkan, ya, lakukan. Yang punya zakat mal jangan ditunda. Tadi di Kelapa Gading saya bilang, Bu, infakkan, sedekahkan. Ustaz, zakat itu boleh nggak? Tapi itu bab jual beli ya. Dia bilang, Ustaz kalau zakat itu saya harus, saya punya haul nih, sudah tiba. Kemudian Ramadan kemarin, tapi masih ada zakat malnya saya simpan. Untuk apa bu ibu simpan? Ngapain simpan zakat mal? Haulnya Ramadan habisin di Ramadan. Ya. Satu orang pun satu orang dikasih, habisin. Gitu kan? Sampai akhirnya dia bilang sama saya, Ustaz saya masih punya sisa nanti melalui yayasan Ustaz. Silakan. Ibu ya, alihkan saja, nanti kita alokasikan langsung. Tapi yang jelas jangan ditunda. Gitu. Infakkan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang masalah infak ya? Pada saat orang-orang kedatangan mati, ya kematian mereka bilang apa? Coba dulu saya infakkan ya. Infak itu yang paling banyak di, disesalin tuh oleh orang-orang karena itu sesuatu yang pada saat dia mati udah nggak bermanfaat bagi dia ya kan karena akan dihabiskan apa kata Nabi hartamu yang terbaik adalah harta yang kau infakkan ya daripada engkau biarkan dalam bentuk warisan boleh ada warisan tapi mesti kita punya infak untuk diri kita sendiri kan ahli waris pakai sendiri nanti kita juga harus punya sendiri yang kita programin gitu kan jadi coba buat program-program. Makanya ibu kalau lihat bapak sekalian kalau setiap pengajian pasti saya tawarin ini program amal jariah ini. Amal jariah saya nggak ada manfaat di situ. Untuk memudahkan saja supaya jemaah saya ini ayo ikut di sana sumur, ayo ikut di sana ini dispenser mesin, ayo ikut. Saya buatin program ini buku-buku, beli, ayo sebarin. Bahas sebenarnya bisa saja, saya tidak usah lakukan, ibu tinggal nih toko buku judulnya ini beli aja ya untuk mempermudah. Jadi coba programin tuh karena kita tidak tahu ajal kapan datang. Jangan tunda lagi. Ingat, malam ini jadwalin, paksain sholat malam. Harus bisa. Bunyikan beker sholat. Apapun godaan lawan. Selalu targetnya ingat, oh ini akhirat, saya akan dapat pahala. Kalau Nabi SAW mengatakan Allah turun ke langit bumi, memang turun tuh. Ada Allah, sedang kita ajak bicara. Minta mohon kepada dia, minta ampun kepada dia terus sesali semua perbuatan yang salah dulu dan saatnya berubah gitu kan harus berubah nggak boleh nggak saatnya sekarang menjadi orang lebih baik orang yang lebih sering menangis karena dengar ayatnya Allah orang yang lebih nyaman baca Quran orang yang kalau sujud tidak mengangkat kepalanya ini saatnya memang sekarang syukur kalau masih sekarang ibu masih bisa lakukan kalau ibu tunda lagi kapan sekarang ini bukan masalah nakut-nakutin ya tapi mengajak untuk menjadi orang yang lebih baik harus begitu nggak bisa enggak harus berubah gitu kan harus berubah dicas terus ya cas terus itu harus bisa Ya, saya pribadi sebagai penutup ibu-ibu sekalian dan bapak, saya kalau tidak isi ceramah sehari, saya rasa sendiri iman saya kendor. Saya kalau saya tidak ceramah, makanya satu hari itu sampai tiga kali, empat kali, biarin aja deh, nggak masalah. Karena saya merasa manfaat pertama buat sendiri saya sendiri. Saya review lagi. Begitu pula dengan orang yang ikut. Makanya Imam Nawawi itu satu hari, ibu-ibu sekalian, satu hari itu dia belajar dua belas kitab di dua belas guru. Bayangin tuh. Ini ibu hadir sama saya, bapak ini hadir pengajian di sini dua jam. Rasa iman nggak? ada iman. Baik. Bagaimana kalau 12 ustaz, 12 kitab, bahasanya lain-lain. Itu luar biasa. Imam Nawawi sampai begitu. Makanya dia umur 37 tahun meninggal dunia. Itu punya karya tulis yang sekarang orang pakai semua. Belum sampai 40 tahun loh banyak karya tulisnya. Karena ilmu demi ilmu. Nanti pulang nih, dengerin sebentar radio di mobil. Ceramah. Setan bisikin apa? Hei, kamu kecil, saya nggak mau dengar. Dengerin ceramah, dengerin tilawah. Dari tilawah ke tilawah, dari ilmu ke ilmu. Terus, Gak ada jeda waktu kosong. Jalan dari kamar ke dispenser baca astagfirullah terus. Ya, yang tidak boleh kalau lagi di kloset, lagi mandi pun baca kalau perlu nggak masalah. Karena tidak ada larangan di shower itu. Orang wudhu baca bismillah misalnya. Karena dia bukan di tempat yang diharamkan. Tempat mandi dianggap suci. Tapi kalau tempat buang air besar, buang air kecil yang dilarang gitu kan. Jadi tidak ada tidak ada waktu kosong ya. Jangan ada waktu kosong terus gunakan beristighfar, berzikir, dengerin Quran. nggak ada masalah. Tidak ada masalah, bersampingan tidak ada masalah. Jangan klosetnya berzikir, bas itu saja. Tidak, ini bukan ini maksudnya hukum syari'inya begitu. Baik, mungkin begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan Allah SWT memberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, ditambahkan berkah ilmu dan amal bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah, disembuhkan orang-orang yang sakit, ya diterima seluruh amal-amal soleh kita, diampuni dosa-dosa orang yang sudah melakukan dosa dan juga insya Allah sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, Allah satukan juga di surga firdausnya tanpa hisab.